Ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Dan selalu dan sering saya mengingatkan tentang nikmat Islam dan sunnah bahwa nikmat ini merupakan nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita yang wajib kita syukuri. Dari semua nikmat yang paling besar nikmat Islam. Kalau seandainya orang itu tidak diberikan hidayah oleh Allah, dia tidak masuk ke dalam agama Islam. Tetap kafir sampai meninggalnya kafir maka tempat tinggalnya di neraka selama-lamanya abadal abidin khalidina fiha abada dan dia menyesal ketika dimasukkan ke dalam neraka mereka ingin menebus dengan sepenuh bumi emas nggak bisa keluar yuriduna yakhruju minan nari wa mahum bi kharijina minha walahum azabun muqim mereka ingin keluar dari neraka nggak bisa keluar dari neraka dan mereka kekal di neraka selama-lamanya. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam. Ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Maka Allah mengingatkan kepada kita tentang nikmat ini dengan sempurnanya agama ini. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu Aku telah nikmatku atasmu dan aku ridho Islam jadi agama bagimu. Ini nikmat yang paling besar, nikmat agama Islam ini. Dan Islam sudah sempurna, nggak boleh lagi kita tambah-tambah, nggak boleh kita kurangi. Jalankan sesuai dengan sunnah. Maka nikmat yang kedua yaitu nikmat sunnah. Diberikan hidayah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Dengan apa? Dengan kita melaksanakan sunnah ini. Dengan kita belajar tentang sunnah, dengan kita mengamalkan sunnah, dengan kita mendakwakan sunnah ini dengan baik, dengan ilmu, dengan lemah lembut, dengan sabar. Dakwakan sunnah ini. Dakwah sunnah ini dakwah yang hak. Dakwah sunnah merupakan dakwah yang barokah. Dakwah sunnah ini merupakan dakwah yang betul-betul indah kalau orang-orang yang mendapatkan sunnah, mendakwakan kepada keluarganya, kepada masyarakatnya tentang sunnah ini, banyak orang dapat hidayah. Tapi sayangnya ada sebagian orang-orang yang mengikuti sunnah ini ekstrim, berlebihan, gulu dalam beragama yang membuat binasa. Yang Nabi bersabda, kum wal guluwa fid din, fa inna ma ahlaka man qablakum al wa fid din," kata Nabi. Jauhkan dari kalian dari sikap gulu berlebihan dalam beragama. Sesungguhnya yang binasakan orang-orang sebelum kalian adalah gulu terhadap agama ini. Kita berpegang dengan Islam dan sunnah ini merupakan nikmat yang paling besar. Dakwakan sunnah ini dengan baik. Dakwakan dengan ilmu. Dakwakan dengan lemah lembut kepada keluarga kita dan masyarakat. Insya Allah mereka akan terima agama ini. Karena agama ini hak. Orang lihat agama ini saja sudah senang dengan agama ini. Tapi ketika ada orang-orang yang hulu, yang ekstrim, mendakwakan dengan kekerasan dan berlebihan, orang nggak terima dakwah ini. Kalau dakwah ini mudah dan anda bisa lihat dakwah ini. Setiap kali didakwakan dakwah ini, orang menyambut dakwah ini dengan baik. Kenapa? Dakwah ini hak. Dakwah ini dakwah yang barokah. Dakwah ini dakwah rahmah. Dakwah ini dakwah yang indah. Makanya kita sampaikan kepada mereka dengan cara yang baik agar mereka dapat hidayah. Sebagaimana kita dapat hidayah sunnah, mereka juga ingin dapat hidayah sunnah. Dakwakan yang hak ini dengan keluarga kita, dengan mereka, tetangga dan sahabat kita dengan baik. Perlahan-lahan, yang mana yang paling penting kita dakwakan, baru yang penting. Yang mana yang lebih dahulu kita dakwakan. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas sunnah. Dan ingat, ikhwani fiddin azakumullah, kepada semua yang hadir dan semua yang mendengarkan. Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita. Ketika kita mendengar sunnah, cepat kita terima. Subhanallah, Allah kasih mudah kita terima. Mudah paham dan mudah untuk mengamalkannya. Tapi belum tentu orang lain. Belum tentu orang lain. Belum tentu keluarga kita demikian. Ketika kita sampaikan dakwah ini, kadang-kadang mereka sulit untuk menerima. Setahun kita dakwakan, dua tahun, baru berapa tahun baru terima. Seperti itulah yang dakwakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah Rasulullah yang terbaik sudah. Dari semua dakwah para nabi dan para rasul yang paling baik dakwahnya Rasulullah SAW. Beliau di atas akhlak yang mulia, tapi tetap aja dakwah ini ditolak. Sebagian menerima, sebagian keluarganya menolak. Tapi antum ingat, bertahun-tahun Nabi dakwakan dengan sabar, tapi ketika Fathu Mekah, sebagian masuk Islam. Makanya nggak semua orang yang kita dakwakan langsung terima. Ada yang terima dakwah ini, ada yang tidak terima. Makanya kita harus sabar dalam dakwah ini. Dakwah ini hak, dakwah ini jalannya hak dan ini benar. Dan pasti akan dimudahkan oleh Allah dan pasti akan ditolong oleh Allah. Yakin kita dengan dakwah ini. Karena sudah terbukti banyak orang dapat hidayah dengan dakwah ini. Allah yang memberikan hidayah, bukan dai-nya, bukan ustadznya, Allah yang memberikan hidayah kepada mereka. Makanya itu kita wajib syukuri dan kita dakwakan dengan lemah lembut kepada mereka agar mereka mendapatkan hidayah sebagaimana pun kita mendapatkan hidayah dan pegang teguh, pegang erat-erat, gigit dengan geraham kita sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauhkan semua perbuatan bid'ah sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rashidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang hidup sesudah wafatku maka akan melihat perpecahan yang banyak, perselisihan yang banyak di tengah-tengah umat Islam. Nabi memberikan solusi yang terbaik kepada umat ini. Tidaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat, gigit dengan geram kalian. Pegang erat-erat, gigit dengan geram kalian. Dan kata Nabi SAW, jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Semua bid'ah sesat, nggak ada bid'ah hasan dalam Islam, tidak ada. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengingatkan kepada kita pegang erat-erat, gigit sunnah ini, berpegang teguh kita dengan sunnah Nabi sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Tapi berpegang kepada sunnah nggak akan sempurna berpegang kita pada sunnah kecuali dengan menjauhkan perbuatan bid'ah. Antum ingat itu. Nggak akan sempurna kita berpegang kepada sunnah kecuali dengan menjauhkan perbuatan bid'ah. Jauhkan semua perbuatan bid'ah. Kalau kita ingin selamat dan ingin diberikan hidayah terus sampai kita wafat, jauhkan semua perbuatan bid'ah. Jauhkan semuanya. Nggak ada toleransi kepada bid'ah dan kepada syirik selama-lamanya. Teguh kepada sunnah dan mohon tolong kepada Allah agar Allah menetapkan kita di atas hidayah. Maka doa yang terus kita baca 17 kali minimal ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus jalannya orang-orang yang kau beri nikmat mereka bukannya jalan orang yang kau murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat minta kepada Allah terus agar Allah memberikan kita hidayah bukan mustahil orang-orang yang dikasih hidayah Islam dan sunnah kemudian keluar dari sunnah bukan mustahil dan itu terjadi yang seperti itu dari zaman dahulu dari zaman lalu, setelah wafatnya Khulafaur Rasyidin, mulai orang-orang yang tadinya mengikuti sunnah karena mereka gulu terhadap agama ini lepas. Bahkan mereka baca Quran dan mereka hafal Quran keluar dari Islam sebagaimana keluar anak panah dari busurnya kata Rasulullah SAW. Maka itu hati-hati. Kata Nabi SAW, saya kra'u rijalun, saya kra'ul Quran rijalun, la yujawizu hanajirahum yamruquna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Kata Nabi SAW, nanti akan ada orang-orang yang membaca Al-Quran. Mereka baca Al-Quran, tapi nggak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam ini sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Waliyadzubillah nasallallahu alaihi Makanya kita bersyukur atas nikmat Islam dan sunnah. Jaga itu, nikmat itu. Kemudian kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita selalu diberikan hidayah Allah untuk senantiasa menuntut ilmu syar'i. Antum jangan tinggalkan nuntut ilmu wajib sampai mati menuntut ilmu itu wajib makanya Imam Ahmad bin Hambal Abdullah ibn Mubarak dan yang lainnya ketika ditanya sampai kapan wahai imam menuntut ilmu sampai mati terus menuntut ilmu syari Al-Quran wa sunnah ala fahmi salah pelajari yang pertama kali akidah pelajari itu sampai kita wafat kemudian amalkan Islam ini amalkan karena agama Islam untuk diamalkan bukan untuk koleksi ilmu Bukan untuk rajin ngaji tapi nggak diamalkan. Amalkan Islam ini. Maka ketika fitnah-fitnah yang ada, Nabi suruh mengamalkan Islam. Jangan disibukkan dengan fitnah. Fitnah apa saja orang ngomong begini, internet segala macam. Jangan sibukkan. Sibukkan dengan ilmu belajar, baca ngaji, amalkan Islam ini. Bab Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar rajul mu'min wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin min ad-dunya kata Rasulullah SAW segera kamu berlomba-lomba melakukan amal soleh segera dalam amal soleh karena fitnah-fitnah sudah seperti bagian malam yang gelap pagi orang beriman sore kafir Sore beriman, paginya kafir. Dia jual agamanya dengan sedikit dari dunia. Hadis sahih riwayat Muslim. Makanya kita sibukkan diri kita dengan nuntut ilmu, sibukkan kita diri kita dengan beramal. Ikhwan fiddin, azakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita berkumpul di Masjid Agung Sulaiman untuk mengkaji tentang kiat-kiat Islam dalam mengatasi kemiskinan. Pembahasan ini kaitannya erat dengan akidah. Pembahasannya juga erat dengan masalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitan juga erat dengan muamalah kita dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi bicara soal kiat-kiat Islam mengatasi kemiskinan, enggak sekedar bicara soal masalah rezeki aja. Bagaimana memberikan nafkah? Bagaimana mencari nafkah? Dan yang bukan itu tapi kaitan yang pertama kali erat dengan masalah akidah. Karena seorang mukmin, seorang mukmina, dia wajib meyakini bahwa rezeki itu pasti diberikan oleh Allah pasti. Ketika dia ditakdirkan oleh Allah dalam kondisi miskin atau fakir, kemudian dia mengeluh kepada manusia, meminta kepada manusia ini sudah merusak akidahnya merusak tauhidnya dia kepada Allah SWT karena yang memberikan rezeki siapa?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 Orang musyrik saja, orang kafir, ketika ditanyakan siapa yang memberikan rezeki, mereka yakini Allah. Walain sa'al tau man khalaqas samawati wal arda yaqulun Allah. Seandainya kamu tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Ditanya memberikan rezeki, Allah juga mereka yakin. Nah ketika seorang banyak mengeluh tentang kefakirannya, kemiskinannya kepada manusia, dia tidak yakin dengan rezeki yang Allah berikan. Dan nggak boleh dia mengeluhkan. Karena yang mengatur rezeki siapa? Allah. Ketika dia diberikan kefakiran, kesulitan, dia mengadu kepada manusia, berarti dia mengadukan tentang apa yang Allah takdirkan kepada dia kepada manusia yang nggak bisa memberikan apa-apa. Merusak tauhid rububiahnya dia. Al Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau menjelaskan bahwa orang yang banyak mengeluh tentang kefakirannya, kemiskinannya, dan juga dia minta-minta kepada manusia, maka telah merusak tauhid rububiyahnya dia kepada Allah SWT. Kalau dia yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki, dia minta kepada siapa? Minta kepada siapa? Kepada Allah. Bukan kepada manusia. Bukan mengadukan keluhannya kepada manusia. Adukan kepada Allah SWT. Maka Nabi memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas. Ida sa'al tafas'alillah. Wa ida sta'an tafas'ta'in billah. Apabila engkau minta, minta kepada Allah saja. Apabila engkau minta tolong, minta tolong hanya kepada Allah. Minta kepada Allah, bukan mengadukan kepada manusia. Berkaitan dengan tauhid ini. Masalah kefakiran, kemiskinan. Demikian juga orang yang diberikan oleh Allah kekayaan. Kadang-kadang orang yang diberikan kekayaan oleh Allah, dia merasa bahwa sayalah yang diutamakan oleh Allah. Dan ini atas kepintaran saya, kehebatan saya. Ketika orang mengatakan bahwa saya kaya, saya punya fasilitas, saya punya kedudukan jabatan karena kepintaran saya. Sama orang ini seperti Korun. Karena Korun mengatakan apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberikan kekayaan yang luas ini, yang banyak ini dengan sebab kepintaranku, ilmu yang ada padaku. Kufur nggak seperti ini? Kufur kepada Allah Berarti ini berkaitan tentang akidah bicara soal ini. Masalah kekayaan dan kemiskinan. Masalah akidah, masalah tauhid. Dia harus kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang diberikan kekayaan, bukan berarti Allah memuliakan dia. Ketika Allah memberikan kemiskinan, bukan Allah menghinakan dia. Antum lihat ayatnya di dalam surah Al-Fajr ayat 15 dan 16. Di dalam mukadimah saya sebutkan di halaman 5. Antum lihat di halaman 5. Allah berfirman fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu rabbuhu wa amma idza mabtalahu faqadara rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla kata Allah fa'ammal insan adapun manusia apabila Allah mengujinya dan memuliakannya memberinya kesenangan maka ia berkata "Rabku telah memuliakan aku namun apabila Allah mengujinya, membatasi rezekinya, dia mengatakan Allah telah menghinakan aku. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Kekayaan yang diberikan, kemiskinan yang diberikan oleh manusia, bukan berarti Allah memuliakan. Bukan berarti Allah memuliakan. Karena kemuliaan itu bukan dengan harta. Kemuliaan itu in inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan kekayaan, ini nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Bukan berarti Islam nggak boleh orang itu kaya. Kalau ada kekayaan, mungkin orang-orang tuanya kaya, warisan juga banyak. Dia punya usaha, rezeki dia bikin barokah oleh Allah, kaya. Nggak ada masalah. Dan itu nikmat dari Allah, syukuri. Sahabat juga ada yang kaya. Tapi ketika diberikan dia kefakiran, kemiskinan, dia terima. Karena semua Allah yang ngatur. Karena Allah yang rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah meluaskan rezeki kepada siapa yang Allah kendaki dan Allah menyempitkan. Dan Allah mengetahui atau tidak? Mengetahui semuanya. Orang yang paling fakir, paling miskin, paling susah di muka bumi ini Allah tahu tentang mereka. Orang yang kaya pun Allah tahu, Allah yang berikan semua itu. Maka ketika kita mengeluhkan, nggak pantas kita keluhkan kefakiran, kesusahan, kemiskinan kepada manusia. Keluhkan kepada Allah. Ketika kekayaan kita banggakan, juga nggak pantas karena Allah yang berikan rezeki itu, semua itu. Jabatan, rezeki, harta, kekuasaan, Allah yang berikan semuanya. Jangan dia banggakan. Allah yang berikan. Tujuannya Allah memberikan semua ini agar manusia ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah SWT. Itu yang paling penting. Kita ingat bahwa tujuan hidup kita untuk ibadah kepada Allah, dan setiap kita melakukan ibadah mesti diberikan rezeki oleh Allah. Untuk ingat, tujuan hidup kita adalah ibadah kepada Allah. Allah menciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Inna Allah wa razzaqu dzul quwwatil matin. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 sampai ayat 58. Allah berfirman, Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Ma uridu minhum rizqin wa ma uridu ayat'imun. Aku enggak minta rezeki kata Allah kepada mereka. Aku enggak minta makan kepada mereka. Inna Allah Inna Allah wa dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu Ar-Razzaq yang terus menerus memberikan rezeki. Al-Matin yang maha kuat dan maha kokoh. Anda mengingat Allah menyebutkan tentang ibadah di sini, Allah juga sebutkan tentang rezeki. Allah sebutkan tentang ibadah, Allah sebutkan tentang rezeki. Makanya ketika kita ibadah kepada Allah, rezeki itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, dengan ikhlas dan ittiba mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ibadah kepada Allah, bukan berarti Allah kebutuh kepada makhluk tidak. Bukan berarti Allah butuh kepada rezeki tidak. Allah memberikan rezeki kepada mereka semuanya itu. Pada hakikatnya semua makhluk ini semuanya semuanya fakir dan butuh kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Fatir, "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila wallahu al al hamid." Wahai manusia, sesungguhnya kalian ini fakir, butuh kepada Allah dan Allah itu yang maha kaya dan Allah yang maha terpuji. Ikhwan bidin, azakumullah. Tentang masalah kefakiran, kemiskinan. Ini sudah merupakan ketentuan dari Allah. Ada orang yang diberikan kaya, ada yang diberikan miskin. Ada yang diberikan sehat, ada yang diberikan sakit. Karena hidup ini merupakan ujian. Hidup ini ujian. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Setiap jiwa pasti akan mati dan kami akan uji kalian dengan kejelekan dan juga dengan kebaikan sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un. Kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Itu di halaman 5. Di halaman 5 tentang ayat ini Ibnu Abbas berkata, kami akan menguji kalian dengan kesulitan kesenangan, kesehatan, penyakit, kekayaan, kefakiran, halal dan haram, ketaatan dan maksiat, petunjuk dan kesesatan. Saya ulangi, ya. Antum tolong dengarkan. Jangan tidur. Ini tempat pengajian, bukan tempat tidur. Jangan tidur, dengarkan baik-baik supaya antum dapat ilmu yang bermanfaat. Jangan tidur. Yang tidur tolong dibangunkan. Dengarkan baik-baik dan dengarkan jangan sambilan. Jangan sambilan, dengarkan. Allah menyebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 35, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Untuk melihat di halaman 5, setiap yang berjamaah pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang tafsir ayat ini kata beliau, kami akan menguji kalian dengan kesulitan dan kesenangan, kesehatan dan penyakit, kekayaan dan kefakiran, halal dan haram, ketaatan dan maksiat, petunjuk dan kesesatan. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Imamul Fasirin dan tafsir At-Tabari. Artinya semua ini merupakan cobaan dan ujian. Ada yang kaya, miskin, fakir, ujian. Ada yang sehat, ada yang sakit, ujian. Jadi kita harus pahami itu. Ada orang yang senang, ada yang susah, ini semua merupakan ujian. Semua kembalikan kepada Allah agar manusia kembali kepada Allah, agar mereka beribadah kepada Allah, agar mereka mentauhidkan Allah, agar mereka bertobat kepada Allah SWT dan yang lainnya. Ikhwan fiddin Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang kiat-kiat kemiskinan. Artinya kiat-kiat mengatasi kemiskinan yang banyak tentunya uh, usaha bagaimana supaya kita dapat mengatasi kemiskinan ini. Tentunya yang pertama kali yang harus dibahas bagaimana sikap orang miskin itu sendiri. Karena ini paling penting. Sebelum membahas tentang soal masalah e, zakat pemerintah, karena ini pemerintah yang punya kewajiban bagaimana menanggulangi kemiskinan yang ada pemerintah. Kemudian yang kedua orang-orang kaya dalam memberikan zakat, kemudian juga sedekah, santunan, bantuan, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga masyarakat secara umum harus ta'awun alal birri wa taqwa. Tolong menolong dalam perbuatan baik dan takwa. Kemudian juga dari orang itu sendiri, orang-orang miskin itu. Jadi yang pertama kali yang kita akan bahas di sini yang berkaitan dengan orang miskin dulu. Sebab bagaimanapun juga ini kaitan dengan masalah akidah. Kita lihat yang terbanyak dari umat Islam miskin fakir dari umat Islam ini yang jutaan. Sekarang umpamanya pemerintah sudah menanggulangi umpamanya, tapi orang ini tidak bersyukur kepada Allah SWT. Enggak ada manfaatnya bantuan itu. Kalau dia tidak ibadah kepada Allah, enggak ada manfaatnya. Ada orang fakir miskin dikasih zakat, tapi dia enggak sholat. Manfaat atau tidak? Enggak manfaat. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dan yang lainnya mengatakan tidak boleh memberikan zakat kepada orang-orang fakir atau miskin yang tidak sholat. Yang tidak puasa. Enggak boleh. Makanya sekarang bagaimana? Kembalikan kepada orang miskin dulu. Bagaimana sikap dia kepada Allah SWT. Sikap dia kepada agama dulu. Itu yang pertama kali. Kalau kita suruh pemerintah menanggulangi tentang kemiskinan mereka, menyediakan semuanya, kebutuhan mereka, begitu juga membantu sekolah, rumah sakit, perumahan dan yang lainnya. Tapi kalau orang ini gak bersyukur, gak ibadah kepada Allah, gak ada manfaatnya. gak membuat barokah dan tidak makmur. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa kalau desa, kota itu iman dan takwa kepada Allah diberikan barokah oleh Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk desa, penduduk kota itu beriman kepada Allah bertakwa, Allah berikan barokah dari langit dan bumi. Maka kenapa sekarang banyak orang-orang Islam yang mereka fakir, tapi tambah fakir, tambah jauh mereka dari Allah. Maka ini dulu yang harus kita bahas. Maka saya akan bahas tentang poin ini. untuk melihat poinnya. Bab yang kedua tentang keutamaan orang miskin yang sabar. Jadi kita nggak perlu bahas tentang pengertian fakir miskin. Bab yang kedua tentang keutamaan orang miskin yang sabar. Karena pada hakikatnya kalau kita lihat kekayaan yang sebenarnya kekayaan itu kekayaan hati. Kefakiran yang sebenarnya kefakiran hati. Di sini saya nggak bawakan hadisnya. Nabi pernah tanya kepada seorang sahabat, tahu nggak kamu yang dikatakan kaya? Yang kaya itu banyak harta ya Rasulullah. Kata Nabi, al-ghina ghina nafas, wal fakr fakrul qalb kata Rasulullah. Itu riwayat Ibn Hibban. Hadisnya Hasan. Kata Nabi, kekayaan kekayaan hati, kefakiran kefakiran hati. Ini belum saya masukkan di sini hadisnya tentang itu. Jadi kekayaan, kekayaan hati. Kefakiran, kefakiran hati. Maka Nabi menyebutkan di hadis ini antum lihat di halaman 17, "Laisal ghina an kathratil arad, al ghina gina nafas." Hakikat kaya bukanlah dengan banyaknya harta benda, namun kaya yang sebenarnya adalah kaya yang hati, merasa ridho dan cukup dengan rezeki yang Allah kurniakan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah. Kekayaan yang sebenarnya itu kekayaan hati. Kemudian juga Nabi SAW pernah lewat di hadapan beliau dua orang. Yang satu disebutkan dia adalah orang yang kaya, yang satu orang yang fakir.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 Rasulullah SAW bersabda, "Hada khairu min mil'il ardi mithluha, mithla hada." Orang ini lebih baik daripada orang kaya itu sepenuh bumi semuanya. Jadi orang fakir satu lebih baik dari sepenuh bumi. Di sabda Rasulullah SAW. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya orang miskin yang sabar, itu dia lebih baik. Daripada orang kaya yang dia tidak bersyukur kepada Allah, yang tidak ibadah kepada Allah SWT. Bahkan kalau ada orang yang umpamanya, satu orang kaya, dia kafir, dengan satu orang miskin, yang paling miskin di dunia ini, tapi dia taat kepada Allah. Hadis ini dibawakan oleh Nabi SAW. Nanti di hari kiamat didatangkan orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kayanya luar biasa sudah. Semua nikmat dikasih sama Allah. Kemudian dia dimasukkan dalam neraka. Karena kekafirannya dia. Diangkat oleh Allah. Ditanya. Ini orang yang paling kaya agnan nas, orang yang paling kaya. Ditanya, engkau pernah nggak merasakan kenikmatan, kekayaan, kesenangan? Apa kata orang ini? Nggak pernah ya Allah. Tidak pernah. Karena apa? Dibandingkan dengan beratnya siksa neraka. Nggak pernah dikatakan. Ini orang yang paling kaya. Semua dikasih nikmat oleh Allah, dimasuk ke neraka karena kekafirannya. Kemudian ketika diangkat ditanya, engkau pernah nggak merasakan nikmat? Belum pernah ya Allah. Satu lagi, orang fakir yang taat kepada Allah. Di sorga ditanya, orang fakir ini. Paling fakir di muka bumi ini. Paling fakir. Paling miskin. Ditanya, engkau pernah nggak merasakan kesusahan, kesulitan di muka bumi ini? Belum pernah ya Allah. Subhanallah. Karena apa? Nikmatnya surga yang luar biasa. Makanya itu yang kita lihat nilainya kita yang kita tuju sebagai seorang beriman surga bukan dunia. Dunia nggak ada arti apa-apa. Maka jangan kita melihat orang-orang kaya, orang-orang apa? Kafir dikasih kekayaan, nggak ada arti apa-apa. Allah sengaja memberikan kekayaan kepada mereka untuk mengazab mereka di muka bumi ini. Sengaja. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah memberikan kekayaan kepada orang kafir untuk mengazab mereka. Makanya kita jangan silau dengan dunia ini, dengan kekayaan orang kita bersabar dengan kefakiran yang ada dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya tentang sabar atas kefakiran, kemiskinan, kita harus sabar sebab kata Nabi SAW, "Wa ma'uti adun ata'an khairan wa usa' minas sabar." Dan tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas bagi seorang daripada kesabaran. Makanya ketika kita diberikan oleh Allah SWT cobaan dengan kefakiran, kemiskinan, harus sabar dengan itu. Jangan banyak mengeluh kepada manusia, jangan. Jangan. Kita harus merasa cukup dengan apa yang Allah berikan rezeki kepada kita. Nabi bersabda, antum lihat di halaman 21. Nabi bersabda SAW, Al-yadul uliya khairun minal aliyadis sufla. Wabda biman ta'ul, wa khairu sadaqa an tahri ghina. Wa man yasta'fif yu'ifahu Allah, wa man yastagni yughnihillah. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah dari orang yang engkau tanggung. Sebaik-baik sedekah, selebih dari kecukupan. Barang siapa yang menjaga dirinya, Allah akan jaga dia. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan berikan kecukupan kepada dia. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT. Tangan yang di atas yang memberi lebih baik daripada tangan di bawah. Dan kita disuruh memberikan sedekah, infak, nafkah kepada orang yang kita tanggung. Orang tua kita, istri, anak, dan orang-orang yang kita tanggung. Dan sebaik-baik sedekah yang kita keluarkan dari selebih keperluan. Dan barang siapa menjaga kehormatan dirinya, nggak mau minta-minta, Allah akan jaga dia. Dan ini orang yang mulia, yang tidak minta-minta. Dan barang siapa yang merasa cukup, Allah akan terus memberikan kecukupan kepada dia. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari, Ahmad, tobroni dan yang lainnya. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, ini yang kita akan bahas bab yang ketiga. Yaitu tentang kewajiban orang fakir miskin. Ini paling penting. Jadi ketika orang membahas tentang bagaimana mengentaskan kemiskinan atau mengatasi kemiskinan, pertama orang miskin dulu yang dibahas. Kalau soal pemberian dari pemerintah, dari orang kaya, zakat atau kaum muslimin, tetapi orang fakirnya mereka tidak ibadah kepada Allah, nggak ada manfaatnya mengentaskan atau mengatasi kemiskinan ada manfaatnya. Maka yang manfaat dibahas tentang orang fakir miskin. Dijelaskan kepada mereka. Yang pertama, untuk melihat di halaman 27 bab yang ketiga. Jadi wajib mengimani qada dan qadar dan wajib meyakini bahwa Allah Maha mengetahui, Allah Maha adil, Allah Maha bijaksana dalam setiap perkara yang Allah takdirkan. Ini harus kita imani. Rukun iman itu ada enam. Yang keenam, antuk minabil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada qada dan qadar baik dan buruk. Harus kita iman, baik dan buruk. Rukun iman yang keenam itu. Bahwa semua ini Allah sudah takdirkan. Semuanya. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi bukan berarti ketika kita mengatakan ya Allah sudah takdirkan begini. Dari mana dia tahu? Tapi tetap dia harus ada usaha. Ketika dia fakir, dia sudah usaha tetap demikian. Kita mengatakan Allah sudah takdirkan demikian, tapi bukan berarti dia nggak berubah. Harus berubah kepada yang lebih baik. Harus usaha, harus ikhtiar, harus ibadah kepada Allah, harus memohon kepada Allah. Terus seperti itu. Dan antum perhatikan bahwa rezeki ini Allah sudah bagi semuanya. Allah berfirman dalam surah Al-Isra di ayat 30, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadi khabiran basira. Sesungguhnya Rabb kamu meluaskan rezeki liman yasha'u wa yaqdir. Bagi siapa yang Allah kendaki dan Allah takdirkan. Artinya Allah meluaskan rezeki dan Allah artinya Allah melapangkan rezeki, menyempitkan rezeki bagi siapa yang Allah kendaki. Dan Allah mengetahui dan melihat hamba-hambanya. Jadi yang menentukan rezeki itu banyak, sedikit Allah yang menentukan semuanya dan Allah mengetahui. Allah menyebutkan kalau seandainya diluaskan rezeki ini kepada manusia, oh mereka melewati batas. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 27, "Walau basatallahu rizqa ibadi labaghaw fil ardi, walakin yunzilu biqadari ma yasha, innahu bi ibadi khabirum basir." Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di muka bumi. Tetapi dia menurunkan dengan ukuran yang Allah kendaki. Sungguh Allah maha teliti terhadap hamba-hambanya. Dan Allah maha melihat. Artinya kalau diberikan keluasan rezeki ini kepada hambanya, melewati batas. Allah kasih rezeki sedikit aja, sudah banyak yang melewati batas. Ya, Manusia dikasih kekayaan sedikit, sudah melewati batas. Dikasih jabatan sedikit, sudah melewati batas. Dikasih kedudukan sedikit, melewati batas. Dikasih pangkat, melewati batas. Ini kan manusia. Padahal semuanya Allah yang berikan. Mesti mereka kembali dan bersyukur kepada Allah, tapi tidak. Mereka sewenang-wenang dan jahat dan zalim kepada rakyatnya. Ini Allah yang berikan rezeki. Makanya Allah batasi rezeki itu. Dan Allah berikan kepada hamba mu Ketika kita diberikan juga kefakiran, kemiskinan, kita harus lihat ini baik buat kita. Jadi yang harus kita ingat berbicara soal masalah takdir bahwa semua takdir yang Allah tetapkan untuk kita itu yang terbaik buat kita. Itu harus kita ingat tuh. Apa aja? Apakah penyakit? Ya. Apakah malapetaka atau musibah? Ketika terjadi yang seperti itu, kita kita ucapkan lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah majurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dan kita meyakini bahwa itu yang terbaik. Kita sabar dan redho. Sabar dan redho. Sebab semua yang berjalan di muka bumi dan di langit, semua berjalan dengan kehendak Allah SWT. Gak ada yang bisa terluput. Satu pun makhluk gak ada yang bisa terluput dari kehendak Allah SWT. Gak bisa. Semuanya berjalan di langit dan di bumi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Harus kita ingat itu semuanya. Makanya kita harus sabar dan meyakini. Kalau kita yakin semua musibah dari Allah, Allah akan tunjuki hati kita. Seperti Allah firmankan dalam surah At-Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim." Apa saja musibah di kalian, itu dengan izin Allah semuanya. Barang siapa yang beriman, Allah tunjuki hatinya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Allah tunjuki hatinya. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kemudian yang kedua, sabar. Yang kedua, sabar. kau dapat ujian, cobaan, itu harus sabar. Banyak orang ketika mendapatkan cobaan, ujian, enggak sabar dia. Waktu dikasih kekayaan, fasilitas, dia enggak bersyukur kepada Allah ketika dapat cobaan ujian, penyakit, kemudian juga kurang harta atau dagangan yang nggak laku atau usahanya juga bangkrut atau yang lain, kita harus sabar. Sabar atas semuanya itu. Karena semua Allah yang takdirkan. Dan adukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan melihat kepada orang yang lebih kaya. Ingat, jangan melihat kepada orang yang lebih kaya. Jadi disuruh kita kalau kita dalam kondisi kita fakir atau miskin, jangan melihat kepada yang lebih atas dari kita, jangan. Nabi SAW menyuruh kita melihat kepada yang bawah. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum antum lihat hadisnya di halaman 32 Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian Jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Karena demikian lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadisnya ini sahih Bukhari Muslim dan yang lainnya. Jadi suruh kita melihat kepada yang bawah kita. Umpamanya sekarang gini. Ya. Kita rumah ngontrak. Cuma punya sepeda. Nah, Ya. Kita lihat kepada yang bawah. Jangan lihat kepada tangga yang punya motor. Apalagi yang punya mobil. Lihat kita rumahnya ngontrak kecil, rumahnya punya sepeda. Kita lihat ke bawah, ada orang yang nggak punya rumah kontrakan, numpang terus kemana-mana dia. Bahkan tidurnya pun di pinggir jalan, di kolong jembatan. Kita masih mending masih punya rumah meskipun kecil. Ada juga orang yang nggak punya kendaraan sama sekali, kemana-mana jalan kaki dia dan juga naik kendaraan umum. Kita masih ada sepeda, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Taala. Ketika kita punya motor, ya, kemudian juga di rumah ada sedikit barang yang kita miliki. Jangan lihat kepada yang atas, yang punya mobil. Kita lihat kepada yang bawah, kita masih mending punya motor. Tetangga kita sepeda aja nggak punya. Jadi kita bersyukur. Kita bilang rumahnya sempit, alhamdulillah masih punya rumah daripada kita nggak punya rumah. Meskipun ukurannya RSSS sudah. Yang paling kecil. Tapi kita masih bersyukur masih punya rumah. Jadi suruh lihat, Nabi suruh melihat kepada yang bawah. Semuanya seperti itu. Sama nanti berkaitan dengan usaha kita, dagang kita. Kita sehari dapat 10 ribu. Alhamdulillah bersyukur pada Allah. Teman kita yang usaha sama bisa dapat 20 apa 30 ribu. Kita masih bersyukur, masih dapat rezeki. Selalu begitu dalam kita hidup ini seperti itu. Begitu juga berkaitan dengan penyakit. Kita sakit, ya. Berobat dan terus berobat. Kita katakan kok saya terus sayang kena penyakit. Kita masih bersyukur kepada Allah dan sabar kita atas penyakit ini. Sebenarnya banyak orang yang lebih parah penyakitnya dari kita. Kalau kita lihat ke rumah sakit, masih banyak yang lebih parah daripada kita. Maka kita masih bersyukur pada Allah. Dengan penyakit yang Allah berikan, mudah-mudahan menghapuskan dosa kita. Mengangkat derajat kita. Dan mudah-mudahan Allah masukkan kita ke surga dengan sebab penyakit itu. Nikmat dari Allah SWT. Kadang-kadang kita nggak tahu bahwa disitulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-masa ibu ni'ma kata beliau. Al-masa ibu ni'ma, musibah itu semuanya nikmat. Maka tingkatan yang paling tinggi bersyukur atas musibah itu. Itu yang paling tinggi sudah. Yang paling rendah, yang paling jelek, mengeluh dan tidak ridho kepada musibah itu. Makanya tingkatan yang paling tinggi syukur. Di bawahnya ridho, di bawahnya sabar, di bawahnya lagi murka dengan musibah itu. Nggak boleh. Makanya harus perhatikan, kita disuruh melihat kepada yang di bawah. Begitu juga tentang bentuk tubuh. Karena dalam hadis riwayat Bukhari berkaitan dengan tubuh hadis ini. Ya, orang diciptakan oleh Allah macam-macam. Ya. Ada yang mungkin tubuhnya dia cacat. Maka lihat kepada yang di bawah dia masih banyak yang lebih cacat daripada dia. Jangan lihat kepada yang atas. Supaya apa? Allah ciptakan semua ini agar manusia kembali kepada Allah SWT. Makanya ketika ada seorang sahabat, belum perhatikan ini, dibawakan oleh Syekh Al-Bani dalam silsilah hadis sahih. Ada seorang sahabat yang dia cacat kakinya sampai kainnya sengaja dipanjangkan untuk menutupi cacatnya, melewati mata kaki. Kemudian Nabi tegur, "Wahai Abdullah, irfa thawbak." Angkat. Sebab laki-laki nggak boleh celananya atau kainnya atau gamisnya melebihi mata kaki. Nggak boleh laki-laki. Angkat. Ya Rasulullah, saya cacat. Saya ingin menutupi kaki saya. Kaki saya, saya cacat. Apa kata Rasulullah? Inna kulla khalqillahi hasan kata Nabi subhanallah. Semua ciptaan Allah itu indah. Semua ciptaan Allah itu indah. Tetap meskipun kamu cacat tetap kamu angkat. Kain itu dari atas mata kaki. Enggak boleh di bawah mata kaki laki-laki. Ya, harus di atas. Kalau perempuan harus di bawah mata kaki perempuan. Bajunya itu harus di bawah mata kaki perempuan itu. Tapi kalau laki dia di atas mata kaki. Yang mengatakan kullu khalqillahi hasan, semua ciptaan Allah itu indah. Makanya dengan diberikan demikian supaya dia kembali kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Jangan suudzon kepada Allah. Allah ciptakan demikian supaya dia kembali kepada Allah dan juga Allah akan memberikan ganjaran yang terbaik buat dia. Kemudian yang keempat, yang keempat jangan minta-minta kepada orang. Nah ini yang banyak ini, ya. Ini tanpa kecuali ini, semua orang awam, orang miskin, ya, Ya orang miskin maksudnya orang miskin yang umum, orang miskin yang awam, orang miskin yang sudah nuntut ilmu, para ustadznya, para dai-nya, ini sama. Minta-minta. Bahkan ada yang sengaja jadi tukang minta-minta. Enggak boleh dalam Islam hukumnya haram. Enggak boleh. Kalau dia belajar tentang tauhid kepada Allah SWT, enggak boleh dia. Antum baca nanti dalam kitab Tauhid, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab Tauhid Al-Qaulu Sadid fi Maqasid Tauhid di bab man haqqaqa tauhid dakhala jannah bi ghairi hisab. Barang siapa yang mewujudkan tauhid dia akan masuk surga tanpa hisab. Beliau memberikan komentar bahwa seorang yang mewujudkan tauhid dia harus menjauhkan perbuatan syirik. Perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat. Sudah. Kemudian orang yang mewujudkan tauhid dia harus melaksanakan perintah Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, melaksanakan sunnah, menjauhkan maksiat. Kemudian orang yang mewujudkan tauhid dia harus hatinya ini hanya bergantung kepada Allah. Mengharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, hatinya tidak condong kepada manusia. Baik dengan lisan hal lisannya maupun dengan keadaannya. Dia enggak mengadu dan tidak mengeluh kepada manusia. Dan tidak mengharapkan sesuatu kepada manusia, tidak. Subhanallah. Itu orang seperti itu. Kalau sekarang kan enggak kadang-kadang si murid, si santri, si pelajar ini minta kepada temannya. Minta kepada yang lain. Si guru, si ustadz, si dai minta kepada muridnya. Gak boleh dalam Islam. Bahkan ditunjukkan dirinya butuh. Saya ini nggak punya sepeda, supaya diberikan sepeda. Saya nggak punya motor, udah naik lagi. Saya nggak punya mobil, supaya muridnya belikan mobil. Ini nggak benar dalam Islam yang seperti ini. Jangan mengharap sesuatu pada manusia, tidak boleh. Mengharap semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharap pada manusia. Manusia itu fakir, semuanya miskin. Hatta di orang yang paling kaya di muka bumi, fakir. Yang maha kaya hanya Allah SWT. Maha kaya hanya Allah. Minta kepada Allah. Makanya banyak manusia yang suka minta-minta kepada manusia yang lain. Gak boleh dalam Islam. Kadang-kadang si da'i juga ketika, Ustaz gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, cuma anak saya sakit. Apa maksudnya cerita kepada orang anaknya sakit? Supaya orang bantu dia. Istri saya sakit, supaya orang pada orang di SMS, istri saya sakit, anak saya. Mau apa? Tidak boleh dalam Islam minta-minta kepada manusia, tidak boleh dalam Islam. Antum dia sekarang hadisnya. Ini hadisnya panjang ya tentang qabisah, tentang tidak boleh minta-minta, tidak hal minta-minta kecuali kepada tiga orang. Yaitu orang yang e, menanggung hutang orang lain, dia boleh minta-minta untuk melunasi hutang itu. Yang kedua orang yang timpa musibah, yang menghabiskan hartanya, ia boleh minta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Yang ketiga orang yang ditimpa kesengsaraan hidup. Sehingga tiga orang berakal dari kaumnya mengatakan si pulan ditimpa kesengsaraan hidup. Maka boleh dia minta-minta. Di sini sahih Muslim, Abu Daud, Ahmad dan yang lainnya. Jadi pada asalnya minta-minta nggak boleh. Maka Nabi bersabda di hadis bagian akhir ini kata Nabi kepada Qabisa kata Nabi SAW fama siwahunna minal mas'alati ya Qabisa suhtan ya'kuluha sahibuha suhtan kata Nabi SAW meminta-minta selain dari tiga hal itu wahai Qabisa adalah haram dan orang yang makannya adalah memakan barang yang haram dan orang yang minta-minta harta ini itu enggak barokah. Untuk melihat ya. Ya. Orang-orang yang suka minta-minta siapa aja dia enggak barokah hartanya. Orang yang nuntut ilmu selalu minta-minta nggak barokah dia. Seorang ustaz, seorang dai yang suka minta-minta pada muridnya enggak barokah hartanya. Dan pasti akan hancur. Belum lagi nanti azab di akhirat. Untuk melihat Nabi bersabda SAW di halaman 35, "Man sa'ala min ghairi faqrin faka'annama Yakul jamra." Barang siapa minta-minta kepada orang lain tanpa ada kebutuhan, maka seolah-olah ia makan bara api. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya.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 Ini ancaman ya, ditahdid ini ancaman. Silakan dia minta bara api itu sedikit atau banyak. Hadis sahih riwayat Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Nabi juga bersabda SAW, Al-mas'alatu kaddun yakudu biha rajul wajha ila yas'al rajulu sultanan au fi amrillah budda Meminta-minta merupakan cakaran yang seorang mencakar wajahnya dengannya kecuali jika seorang minta kepada penguasa atau suatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis sahih Tirmizi, Abu Daud dan yang lainnya. Jadi minta-minta hukumnya haram. Bukan sekedar haram tapi merusak tauhid rububiyah. Ibnu Qayyim membahas dalam kitabnya madari Salikin minta-minta itu hukumnya haram dan merusak tauhidnya dia kepada Allah SWT. Rusak tauhid rububiyah. Rububiyah yang orang musyrik mengakui rububiyah Allah, rusak tauhid rububiyahnya. Dengan minta-minta. Maka nggak boleh kita minta-minta kepada manusia, tidak boleh. Hukumnya haram dalam Islam. Jadi kita minta kepada Allah SWT. Kemudian ini banyak ya, ini masih banyak yang seperti masih banyak orang minta-minta kepada temannya, kemudian kepada gurunya, guru kepada muridnya, dan yang lainnya. Ini nggak dibenarkan menurut syariat. Yang berkaitan dengan kepentingan pribadi dia, untuk makannya dia, buat sekolah anaknya, dan yang lain minta-minta nggak boleh dalam Islam. Nggak boleh. Yang kelima, senantiasa beribadah, berdoa dan memohon kepada Allah rahmat, rezeki dan karunia-Nya. Makanya perintahkan kita untuk selalu ibadah kepada Allah itu yang paling penting ibadah kepada Allah. Maka dianjurkan orang-orang fakir, miskin untuk ibadah. Tegakkan ibadah kepada Allah. Mentauhidkan Allah, melaksanakan sholat, puasa, berzikir kepada Allah, doa kepada Allah. Allah akan hilangkan kesulitan, kesusahan. Dan Allah jadikan hati itu cukup dengan rezeki yang sempit, yang pas-pasan cukup. Cukup. Allah yang memberikan itu, hati itu. Demikian. Makanya harus kita memperbanyak ibadah kepada Allah. Kitanya pertama kali harus banyak ibadah kepada Allah. Keluarga kita harus banyak ibadah kepada Allah. Istri, anak kita. Kemudian juga orang-orang fakir miskin ini harus memperbanyak ibadah kepada Allah SWT. Dengan ibadah Allah akan berikan rezeki. Ibadah. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang sholat. Allah kaitkan sholat itu dengan rezeki. Antum lihat kalau yang bawa mushaf Al-Qur'an ya, sebenarnya banyak ayatnya. Cuma di antara dalam surah Taha. Di surah Taha, surah yang ke-20 ayat 132 Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu taqwa Allah berfirman, Perintahkan keluarga kamu untuk sholat. Perintahkan keluarga kamu untuk sholat. Kami nggak minta rezeki kepada kamu. Kami yang ambilkan rezeki kepada kamu dan akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Allah sebutkan di sini suruh sholat dan Allah akan memberikan rezeki kepada mereka. Sholat kebutuhan kita, kewajiban dan kebutuhan. Kalau kita sholat kepada dengan ikhlas kepada Allah, dengan khusyuk, dengan tumanina dan ingat kepada Allah, itu kenikmatan yang luar biasa sudah. Makanya coba kita berusaha bagaimana sholat kita ini lebih baik daripada sebelumnya. Nikmat. Nikmat. Dan kita merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan. Nabi SAW merasa nikmat. Kalau sudah sholat, nikmatnya luar biasa sudah. Cuma banyak orang kalau sholat terburu-buru. Ya tidak? terburu-buru sampai nggak nggak sempat zikir. Habis sholat musuhnya zikir langsung pegang HP. Oh jadi budak HP. Zikir kepada Allah sibuk dengan HP. Sibuk dengan pekerjaan. Sholat kata Nabi wajulat kurratu aini fis sholat dijadikan ketentraman, ketenangan hatiku dalam sholat. Nikmat Nabi kalau sudah sholat. Nikmat lama kalau Nabi sholat itu. Rukunya lama, sujudnya lama, nikmat, tenang. Kenapa? Munajat kepada Allah. Karena Allah berada di hadapan kita ketika kita sholat. Maka dengan itu kita akan terus merasa terus munajat kepada Allah. Merasa bersyukur dengan nikmat Allah dan merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan. Ibadah kepada Allah. Allah pasti akan cukup dengan rezeki itu. Makanya di sini sholat Allah mudahkan. Contoh yang lain, Maryam bintu Imran. Maryam bintu Imran. Ibunya Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Ibadah di mihrabnya. Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya ada rezeki. Ada makanan buah-buahan. Ditanya dari mana? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al mihraba wajada 'inda rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha. Qalat huwa min 'indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. setiap Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam yang ibadah terus kepada Allah SWT didapat rezeki. Ditanya dari mana rezeki ini? Dari Allah. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Makanya kita memperbanyak ibadah kepada Allah dan bersyukur atas nikmat itu. Jadi saya lanjutkan. Dari Nabi Zakaria alaihi salatu wasalam ketika masuk menemui Maryam sudah rezeki dengan ibadah kepada Allah SWT. Karena dia memang sudah bernazar untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dari ini kita pahami bahwa kita nggak bekerja usaha, tetap wajib bekerja usaha. Tapi ibadah terus jalan kepada Allah, berzikir terus kepada Allah, Allah akan mudah rezeki itu. Bertakwa, harus bertakwa, jangan maksiat. Memang bertakwa dibuka rezeki itu oleh Allah. Wa may yattaqillaha wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, dibukakan jalan keluar oleh Allah diberikan rezeki dari arah yang tidak duga-duga. Makanya kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian eh, doa-doa saya sebutkan di sini yang kita mohon kepada Allah agar kita berdoa, memohon kepada Allah minta rezeki, minta karunia dan rahmat Allah. Jangan kita minta kepada manusia, minta kepada Allah SWT. Yang keenam menjauhkan diri dari cara-cara yang haram dalam mencari rezeki. Nah ini harus diperhatikan. Gak boleh kita mencari rezeki dari yang haram, gak boleh. Kalau jelas itu sudah usahanya haram, tinggalkan. Kerja di perusahaan yang haram, umpamanya pabrik homer, gak boleh. Minuman keras gak boleh. Atau usaha lagi narkoba, hukumnya haram, gak boleh. Atau pabrik rokok, gak boleh lagi haram itu. Karena rokok hukumnya haram, gak boleh kerja atau di bank nggak dibolehkan. Pokoknya yang haram nggak dibenarkan kita. Nggak boleh mencari uang dengan cara yang haram atau berjudi atau mencuri atau korupsi atau jual beli barang yang haram atau orang itu berzina atau jadi dukun orang pintar paranormal ini semua haram ini nggak boleh dan tidak akan barokah tidak akan barokah udah haram, semua yang haram gak ada barokahnya. Semua yang haram gak ada barokahnya. Dan merusak dirinya, merusak istrinya, merusak anaknya, merusak agamanya, merusak akalnya. Gak barokah. Makanya untuk perhatikan. Bahkan ancamannya apa? Neraka. Kata Nabi SAW, Kullu jasadin nabata min suhtin fannaru awlabi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, neraka yang lebih patut bagi dia. Maka jangan cari yang haram. Mengambil uang orang, menipu, khianat kepada orang, mengambil uang kantor, uang yayasan, nggak boleh. Harus dia bekerja dengan cara yang halal, nggak boleh mengambil yang haram. Saya bacakan hadisnya. Antum lihat di halaman 39. Nabi SAW bersabda, "Inna ruhal kudus nafatha fi raw'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastawiba rizqaha fajmilu fi talab wa la yahmilanna alakum istibta'u rizqi ay yatlubahu bi ma'siyatillah fa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'atihi sesungguhnya ruhul kudus malaikat jibril membisikkan ke dalam hatiku bahwa sesungguhnya jiwa seseorang tidak akan meninggal dunia sebelum ajalnya sempurna dan rezekinya disempurnakan. Maka perbaikilah dalam mencari rezeki. Janganlah keter, keterlambatan datangnya rezeki membawa seorang di antara kalian untuk mencari rezeki dengan cara bermaksiat kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala apa yang ada di sisinya tidak bisa diraih kecuali dengan mentaatinya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim Rasulullah dalam kitabnya Hilyatul Awliya dari sahabat Abu Umam Al-Bahili disahihkan oleh Syekh Albani di dalam Sahih Al-Jami' al saghir Antum lihat di sini. Perhatikanlah di sini. Bahwa seorang tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis. Kalau jatah rezekinya habis, baru dia mati. Kalau jatah rezekinya belum habis, nggak akan mati dia. Meskipun sudah ditembak, ya, 100 pelor umpamanya. Kalau Allah belum tentukan mati, dia nggak akan mati. Kalau rezekinya belum habis, jatahnya belum habis, dia akan mati dia. Perhatikan ini ketentuan dari Allah SWT. Kemudian yang kedua di sini Nabi menyuruh kita faajmilu fit Maka baiklah kalian dalam mencari rezeki. Cari usaha yang halal. Ribuan yang halal masih ribuan banyak yang halal. Dan tidak hina bagi kita umumnya sekarang kita di lampu merah umumnya Kita jual air aqua, jual kue, jual apa? Itu mulia. Dan gak menghinakan diri kita sama sekali. Mulia. Kenapa? Kita jualan. Bukan minta-minta. Yang gak boleh, yang haram minta-minta. Dan itu menghinakan diri. Tapi kalau kita jualan, gak ada masalah. Boleh. Antum sebagai dai, sebagai ustad antum jualan kepada murid antum, nawarkan barang, gak ada masalah dan bukan hina dalam Islam. Jadi jangan kemudian pekerjaan itu apa saja, antum jual apa aja, nggak ada masalah. Yang penting itu halal dan tidak menghinakan diri antum. Nah kebanyakan orang gengsi, nggak mau. Gengsi dia nggak mau jual-jual seperti itu. Maunya jualan yang mahal, dapat untungnya juga gede. Ya sampai kapan? Kesian istri teriak-teriak di rumahnya, anak juga demikian kelaparan. Terus numpuk utang, numpuk utang, numpuk utang. Kenapa? Mau cari kerjaan yang yang bagus. Ya nggak dapat dapat. Jadi kuli dulu. Jadi kuli di pasar, nggak ada masalah. Mulia, jadi kuli. Gotong barang, nggak apa-apa. Jadi kuli. Kata Nabi, seorang pergi ke hutan, dia ambil kayu bakar, dia pikul, dia jual lebih mulia daripada dia minta-minta kepada manusia diberikan atau tidak diberikan kata Nabi SAW. Mulia dia jualan itu. Karena banyak orang nggak mau seperti itu. Mulia kita jualan yang halal itu mulia. Apa aja kita lakukan. Jadi kuli orang nggak apa-apa. Jadi supir gak ada masalah. Selama itu halal gak ada masalah. Dan nggak menghinakan diri kita. Atau kita sebagai dai. Kita sebagai dai. Sebagai ustadz. Saya pernah jadi ustadz. Artinya saya pernah jadi supir. Suruh orang gak ada masalah. Gak ada masalah suruh jualan apa air aqua di pinggir jalan tidak masalah halal yang nggak boleh minta-minta yang nggak boleh minta-minta itu yang nggak boleh jadi apa saja yang kita lakukan usaha itu banyak ribuan usaha yang halal yang kita lakukan Maruf kita daripada hidup tiap hari utang mendingan kita tidak punya modal jadi kuli sudah di pasar tawarkan jasa itu kepada orang dan itu mulia Makanya di sini cari rezeki yang halal. Fa'ajminu fit talab. Kemudian janganlah lambatnya rezeki. Lambatnya rezeki itu kamu mencari rezeki itu dengan cara maksiat. Enggak boleh. Karena Allah enggak redho dengan perbuatan itu. Jadi jangan cari rezeki dari jalan maksiat. Kok saya begini terus? Sabar. Yang penting kita sudah ikhtiar sudah dagang, sudah usaha, sudah kerja, meskipun dapatnya pas-pasan, tetap sabar. Selama kita ibadah kepada Allah, mesti rezeki itu akan diberikan barokah oleh Allah, pasti sudah. Yakin. Gitu. Tapi kita ibadah kepada Allah, tambah rezekinya susah, seret, ini malah tambah jauh dari Allah, tambah maksiat. Maksudnya ketika rezekinya ditakdirkan pas-pasan, tambah dekat dengan Allah. Tambah rajin sholatnya. Tambah rajin sholat malamnya. Tambah rajin doa kepada Allah siang dan malam. No, doa kepada Allah. Allah akan berikan. Allah berjanji. Wa qala rabbukum ud'uni astajib. Allah berfirman. Dan akan berdoa kepada aku. Pasti aku akan kabulkan. Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Maka perbanyak kita ibadah kepada Allah Taala. Tapi jangan mencari nafkah dari yang haram. Jangan. Selama-lamanya jangan. Jangan menipu orang. Dan banyak sekarang orang usaha transaksi dengan Penipuan nggak boleh nipu orang. Nggak barokah. Seandainya antum usaha dagang, ya dengan cara menipu, seandainya untungnya 2 miliar, kecil lah, tuh, 2 miliar. Nggak ada artinya itu. Tapi tidak barokahnya, dosanya, siksanya sampai hari kiamat nanti. Ruginya dia. Kita cari dengan keringat kita sendiri yang halal, itu mulia. Tapi jangan cari dengan keringat orang lain. Kita cari dengan minta kepada Allah supaya Allah berikan kemudahan dan pasti Allah akan berikan kemudahan. Tapi jangan berbuat maksiat kepada Allah. Yang ketujuh, bekerja dengan jujur, amanah dan sungguh-sungguh. Kerja dengan jujur, amanah, sungguh-sungguh. Jadi kalau kita kerja sama orang, ya harus amanah. Masuk kerja. Kita sudah masuk kerja di kantor atau perusahaan. Meskipun ikhwan kita sendiri, teman kita sendiri. Karena ada aturannya. Masuk jam 8, pulang jam 4. Atau peraturan. Kita sudah bikin perjanjian. Kamu kerja dari jam segini. Kamu dapat gaji segini. Sudah kita tanda tangan, setuju. Penuhi janji itu. Kita sudah berjanji, penuhi janji. Wa'ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhi janji itu karena janji itu akan ditanya oleh Allah. Kita sudah tantangan, kita kerja di perusahaan itu bahwa kita dari jam 8 sampai jam 3 atau jam 4. Laksanakan dengan baik tugas itu. Tidak menghalangi ibadah kita kepada Allah. Di tengah-tengah itu kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perhatikan amanah dalam bekerja itu laksanakan tugas dengan baik. Walladzina hum li amanati muahdim raun. Dan sungguh dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah dan janjinya. Jadi seorang muslim dia wajib bekerja, wajib mencari nafkah untuk dirinya, istrinya, orang tuanya wajib. Dan kalau dia sudah bekerja, usaha, dia harus amanah. Nggak boleh khianat. Dan dia juga harus jujur dan sungguh-sungguh kerja itu. Jangan malas-malasan. Jangan malas-malasan. Sungguh-sungguh. Ini harus kita perhatikan dalam masalah kita bekerja. Kadang-kadang orang sudah dikasih nikmat oleh Allah bekerja, nikmat sudah. Apakah dia sebagai guru? Apakah dia di satu perusahaan? Masya Allah, ikhwan kita juga dan jauh dari maksiat, nggak campur lagi perempuan, usaha jelas halal, itu bersyukur pada Allah, kerja dengan baik. Ini banyak yang kadang-kadang malas-malasan. Sehingga kadang-kadang ada orang untuk merekrut karyawannya mencari orang awam kata mereka lebih baik daripada cari ikhwan sendiri. Kenapa? Kalau ikhwan sendiri kadang-kadang bandel. Tidak amanah. Bolos mulu katanya. Kaselan. Apa kaselan? Males. Sampai seperti itu dan ini terjadi. Saya cerita terjadi yang seperti itu. Sampai akhirnya dicari orang awam. Mesti kan cari ikhwan sendiri lebih baik. Karena mereka juga punya istri, punya anak. Cuma karena begitu, Waktunya waktu jam 8 masuk kerja, dia masuknya jam berapa? Jam 10. Enggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Dia harus penuhi janji itu harus penuhi. Kemudian enggak boleh malas. Antum lihat yang ke-8, enggak boleh malas. Jadi enggak boleh malas. Jadi yang ke-8 enggak boleh malas. Ini banyak orang yang malas. Sudah miskin, tinggal di rumah kontrakan. Kemudian anaknya empat. Sekolah. Bangunnya jam berapa? Habis sholat subuh. Bangun ntar jam sembilan. Ya, jam sembilan baru bangun. Ngopi dulu, ngerokok dulu. Baru kemudian jalan. Gimana datang rezeki? Orang pagi dia sudah jalan, tinggalkan yang haram semuanya. Sholat subuh berjamaah di masjid, Kemudian pulang ke rumah, kalau dia mau ngopi nggak masalah, tapi nggak boleh ngerokok. Rokok haram hukumnya. Kemudian berangkat kerja, cari usaha ke pasar, kemana cari? Bab Nabi mendoakan Allah mabarik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berikanlah barokah pada umatku pada waktu pagi. Allah mabarik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku pada waktu pagi. Ini kan enggak, Malam bukannya tidur malam begadang nonton. Akhirnya tidurnya telat, bangun subuhnya telat. Ini banyak begini. Ya. Orang-orang miskin, fakir banyak yang seperti ini. Mestinya kan dia tidurnya lebih awal supaya apa? Supaya bisa bangun tahajud. Doa kepada Allah, minta ampun atas semua dosanya, minta ampun buat dia, minta ampun buat orang tuanya, minta ampun buat istrinya, buat anaknya, minta jalan keluar yang terbaik dari kehidupan dia. Minta hidayah, minta petunjuk, minta diselamatkan dari malapetaka, minta sorga, jauhkan dari api neraka. Banyak permintaan yang diminta. Minta rezeki yang halal. Allah. Bangun tengah malam, doa. Kemudian subuh sholat berjamaah di masjid. Zikir, zikir pada subuh, zikir pagi, kemudian setelah itu pulang ke rumah berangkat lagi. Cari Maisha. Keluar dari rumah, jangan di rumah, keluar dari rumah apa yang bisa kita cari? Maisha ini. Ini banyak diam di rumah, jadi beban dia. Beban buat orang tuanya, beban buat istrinya, beban buat anaknya orang ini. Enggak boleh dalam Islam. Enggak boleh kita jadi beban buat orang lain selama-lamanya. Kita harus jadi orang yang bermanfaat buat manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Yang jadi beban dalam hidup ini. Kita harus menjadi orang yang semangat, nggak boleh malas, nggak boleh malas, nggak boleh futur, nggak boleh kemudian nggak mau bekerja, nggak mau belajar, malas, nggak boleh dalam Islam. Antum baca hadisnya, halaman 41. Nabi SAW bersabda, al mu'minul qawiyyu khairun wa habu ilallah al mu'minul dhaif. Wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'atu kada wa kada walakin qul qadarullahu wa ma qadar qadarullahu wa ma sya'afal atau boleh juga qadarullahi wa ma sya'afal fa inna law taftahu amal syaitan kata Nabi SAW untuk perhatikan hadisnya halaman 41 halaman 41 mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah dan pada keduanya ada kebaikan. Sungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah dalam segala urusan kamu. Jangan sekali-kali engkau merasa lemah. Apabila engkau ditimpa musibah, jangan sekali-kali engkau berkata seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan terjadi begini dan begini. Tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan oleh Allah dan Allah berbuat apa saja yang Allah kehendaki karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Hadis sahih dari Muslim, Ahmad, Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah. Antum perhatikan di sini. Perhatikan. Jangan tidur. Jangan ngobrol. Itu yang belakang jangan ngobrol. Jangan main HP. Perhatikan baik-baik supaya antum dapat ilmu yang bermanfaat. Nanti sia-sia jalan dari tempat yang jauh sampai sini nggak dapat apa-apa, rugi. Pengajian ini harus mendapatkan manfaat dan barokah buat antum, buat kita semuanya. Di sini Nabi bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih cintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, pada keduanya ada kebaikan. Saya mau tanya kepada antum. Kebaikan apa? Yang depan ini. Semuanya jawab. Ada hadiahnya enggak? Ya, jawab yang depan ini. Kata Nabi, wa fi kullin khairun. Pada keduanya kebaikan-kebaikan apa? Iya, kebaikan apa? Masa nggak bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Enam. Bukan. Kata Nabi, mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Wa fikulin khairun pada keduanya ada kebaikan. Kebaikan tentang apa? Pada keduanya ada kebaikan-kebaikan tentang imannya. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Pada keduanya kebaikan. Kebaikan tentang apanya? Tentang imannya. masa ada iman dia. Kalau orang kafir nggak ada kebaikannya. Orang kafir nggak ada kebaikannya. Jadi mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih cintai daripada mukmin yang lemah. Makanya kita nggak boleh menjadi orang yang lemah. Iman kita harus kuat. Iman kita harus kuat. Jangan selalu mengatakan, saya kan orang awam. Sudah 10 tahun ngaji, saya orang awam. Kenapa dia mengatakan begitu? Supaya boleh semua maksiat dilakukan. Iya kan kalimat itu kalimat saya orang awam supaya apa? Supaya boleh semua yang dilanggar. Nggak boleh. 10 tahun ngaji masih bilang orang awam. Orang mualaf baru setahun masuk Islam aja sudah masya Allah. Akidahnya, ibadahnya. Karena dia belajar sungguh-sungguh dan mengamalkan. Kalau zaman Nabi baru masuk Islam, baru mengucapkan dua kalimat syahadat, sudah perang, syahid, sorga selama-lamanya, yang kekal abadi. Baru mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini udah ngaji 10 tahun, kita orang awam Ustaz, orang awam. 10 tahun ngaji, belajar apa antum? Maksudnya kalau 10 tahun tuh udah banyak yang dia hafal dari Quran, udah hafal dari hadis, udah banyak yang laksanakan ibadah kepada Allah. Mesti demikian. Sudah banyak kitab yang dibaca. 10 tahun ngajinya. Gitu. Iya. Harus seperti itu orang Islam. Enggak boleh jadi orang yang lemah. Kemudian kata Nabi, perhatikan di sini. Ihris ala mayan yanfa'uka wasta'in bila wala ta'jaz. Berkemauan keraslah kepada apa yang bermanfaat bagi kamu Minta tolong kepada Allah jangan lemah. Ini perhatikan. Kita harus berkemauan keras kepada yang bermanfaat. Mencari nafkah, saya tanya kepada antum, manfaat atau tidak? Manfaat. Nuntut ilmu, manfaat. Harus kita berkemauan keras kepada yang bermanfaat. Bagi kita. Membantu orang tua, membantu istri, membantu anak, membantu orang fakir miskin, harus kita punya semangat berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu. Terutama berkaitan dengan untuk ilmu. Berkemauan keras. Untuk ilmu harus punya kemauan yang keras. Ibadah kepada Allah punya kemauan yang keras. Kita mau ibadah haji, umroh. Kita orang fakir, miskin. Tapi punya kemauan keras. Saya pengen ibadah haji. Meskipun saya nggak punya apa-apa miskin. Tapi tetap saya pengen ibadah haji. Minta kepada Allah. Pasti Allah akan kabulkan. Saya miskin nggak punya apa-apa. Tapi saya pengen umroh. Allah akan kabulkan doa itu. Jangan bilang, jangan ingat deh, jangan bilang gini, ya saya orang miskin, gak punya apa-apa, gimana saya bisa ibadah haji? Jangan mengatakan demikian. Apalagi mengatakan, saya orang fakir, miskin, gak mungkin saya ibadah haji. Gak mungkin, Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Jangan mengatakan demikian. Jangan menghinakan diri kita, dan jangan meremehkan kekuasaan Allah SWT. Kita wajib husnudzon kepada Allah. Allah akan memberikan segala macam kepada kita semuanya. Yakin seorang yang beriman demikian. Yakin. Allah pasti membantu kita. Umumnya sekarang kita baca buku. Saya ini udah bertahun-tahun nggak bisa hafal ini juz amah. Kita punya kemauan keras. Orang lain kenapa bisa hafal juz amah? Kok kita nggak hafal? Harus bisa. Minta tolong kepada Allah. Jangan lemah. Harus bisa. Orang Islam seperti itu. Orang Islam tuh harus maju, bukan mundur. Perhatikan tuh, orang Islam harus maju dalam kebaikan. Nggak boleh mundur. Makanya Ibnu Qayyim perhatikan di sini. Tolong perhatikan. Ketika membahas ayat dalam surah uh, uh, dalam kitabnya Madaris Salikin, liman syaa minkum ayataqaddam aw yata'akhkhar. Bagi siapa yang Allah yang berkehendak untuk maju atau mundur. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Orang muslim dia harus maju, nggak boleh mundur dia. Apapun yang dihadapi harus maju dia dalam kebaikan. Nggak boleh mundur. Maju adalah menuju sorga, mundur berarti neraka. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Maju sorga, mundur neraka. Makanya kita harus maju orang Islam, berkemauan keras kepada yang bermanfaat. Mencari nafkah manfaat. Gak boleh jadi beban buat orang lain. Harus cari nafkah kita. Cuma tinggal kita bagi waktunya. Waktu kita buat ibadah kepada Allah waktu buat membaca Al-Quran, waktu kita buat nuntut ilmu, waktu buat mencari nafkah, waktu buat istri kita, waktu buat anak, waktu buat hadir majlis salim, Harus kita ngatur waktu. Waktu kita buat olahraga, ada waktu. Tinggal pandai nggak kita mengatur waktu itu. Kalau kita waktu pandai mengatur waktu, kita akan jadi orang yang sukses, orang yang beruntung kita. Harus kita banyak waktu yang sia-sia kalau kita lihat. Bukan hanya orang awam, hatta talabatul hatta para dai banyak yang waktunya berantakan. Urusannya sibuk dengan yang sia-sia nggak ada manfaatnya sama sekali. Makanya kita harus berkemauan keras kepada yang bermanfaat. Tapi ingat di sini, wasta'in bila minta tolong pada Allah. Jangan kita andalkan akal kita, jangan kita andalkan kepintaran kita, jangan kita andalkan kekuatan kita, tapi minta tolong kepada Allah bahwa kita pada hakikatnya lemah, nggak punya apa-apa dan punya kemampuan. Minta tolong kepada Allah swt. Dalam semua semua hal kita minta tolong pada Allah. Kemudian wala ta'jaz jangan lemah. Jangan lemah, jangan malas jangan lemah. Or orang beriman harus kuat, nggak boleh lemah, nggak boleh patah semangat. Gagal, nggak boleh patah, terus jalan. Usaha dagang gagal. Dagang ini gagal, terus nggak boleh berhenti. Tetap pasti suatu waktu Allah akan berikan jalan peluang yang terbaik yang Allah ganti puluhan kali lipat dari kerjaan sebelumnya. Pasti yang seperti itu. Yakin, husnuzon kepada Allah dan minta tolong kepada Allah. Itu orang beriman. Orang yang beriman itu orang punya semangat yang kuat dan tinggi, Gak boleh lemah, gak boleh rendah. Karena Allah mencintai orang-orang yang punya akhlak yang mulia dan tinggi. Dan Allah gak suka orang-orang yang punya akhlak yang rendah. Allah gak suka. Karena Allah kata Nabi yuhibbu ma'alil umur wa yakrahu safsafaha. Allah mencintai akhlak yang mulia yang tinggi dan Allah tidak suka kepada akhlak yang rendah. Patah semangat, malas, ini akhlak yang rendah. Nggak boleh orang yang beriman punya akhlak yang rendah. Harus semangat. Antum sekarang belum hafal Quran, saya harus bisa hafal Quran. Nggak semuanya, bisa dua juz, tiga juz, harus. Saya belum bisa baca kitab ini, harus bisa saya baca kitab. Saya belum bisa usaha dagang, saya harus bisa dagang ini. Supaya bermanfaat. Begitu orang Islam. Harus maju dan harus berkembang. Nggak boleh mundur dia. Kalau kena musibah, kena musibah, kita bilang takdir Allah ini. qadar masya masya'afa'al. Jangan kita mengingat, oh, coba kalau dulu saya begini, kalau saya begini, nggak boleh kalau-kalau. Karena kalau-kalau dan seandainya membuka pintu peluang setan. Kemudian saya bawakan di sini, bahwa seorang muslim, antum lihat, di halaman 42, Halaman 42 saya bacakan ini. Seorang muslim wajib melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh, mencari nafkah harus sungguh-sungguh untuk mendapatkan rezeki yang halal dan dia wajib minta tolong kepada Allah dan jangan sekali-kali dia lemah dan malas. Seorang muslim harus bangun pagi-pagi sebelum waktu subuh. Ingat tuh, bangun sebelum subuh. Udah bangun. Orang muslim bangun sebelum subuh. Kemudian sholat witir. Kalau bisa sholat tajud dulu dua rokat, sholat witir. Kemudian berdoa. Kemudian istighfar minta ampun kepada Allah. Kemudian sholat subuh di masjid dengan berjamaah. Setelah sholat, hendaklah ia berzikir. Membaca zikir pagi. Kemudian setelah itu berjalan untuk mencari nafkah. Nabi SAW mendoakan orang Islam yang bangun pagi hari dan berusaha di pagi hari. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi hari. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad dan diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud. Yang kesembilan, yang kesembilan yaitu tawakal hanya kepada Allah dan tidak bersandar kepada rezeki. Tawakal kepada Allah. Kita harus tawakal kepada Allah, serahkan urusan ini kepada Allah SWT.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 Ikhtiar baru tawakal. Saya ambil contoh, ya. Seorang dia sakit. Dia sakit. Dia mengatakan saya tawakal kepada Allah. Benar atau tidak? Saya ulangi. Jangan tidur. Ya. Orang ini sakit. Dia katakan saya sakit ya saya tawakal kepada Allah. Benar atau tidak? Yang benar bagaimana? berobat. Berobat dulu. Setelah berobat, berobat ini ikhtiar, baru dia tawakal. Kata Nabi, kata Nabi, likul lidain dawa. Fatadawau wala tatadawau biharam. Setiap penyakit ada obatnya. Berobatlah kalian. Fatadawau, berobatlah kalian. Wala tatadawau biharam. Jangan berobat dengan yang haram. Jadi berobat dulu sembuh atau tidak serahkan kepada siapa? Kepada Allah. Tapi dia sudah ikhtiar. Ada orang lagi mengatakan, "Ya, saya usaha begini aja. Saya tawakal kepada Allah." Ikhtiar dulu. Saya pengen dapat rezeki, saya diam di rumah. Ya nggak bisa rezeki itu datang. Ikhtiar dulu ke pasar atau bawa dagangan atau tawarkan barang kepada orang baru tawakal kepada Allah. Kadang orang umpamanya mengatakan, saya pengen jadi orang pinter, memahami tentang ilmu syar'i, tapi dia nggak pernah ngaji, nggak pernah nuntut ilmu. Benar atau tidak? Tawakal kepada Allah. Nggak bisa. Belajar dulu, baru kemudian dia tawakal kepada Allah. Ada orang mengatakan, saya ini tawakal kepada Allah. Saya pengen punya anak tawakal kepada Allah. Tapi dia nggak nikah. <laughs> ini nggak waras namanya yang seperti ini. Ya harusnya nikah. Nikah dulu. Kemudian dia minta kepada Allah keturunan. Nikah dulu, jalankan syariatnya sesuai dengan syariat. Kemudian minta kepada Allah SWT. Dan yang lainnya lagi, semua seperti itu dalam Islam. Jadi harus dia tawakal kepada Allah dengan apa? Dengan ikhtiar dulu. Makanya ketika ada seorang sahabat yang datang ke Masjid Nabawi, kemudian dia ontaknya dilepas. Tawakal kepada Allah. Apa kata Nabi? Iqilha semua tawakal Allah. Ikat dulu ontanya, baru tawakal kepada Allah. Jangan kita ngaji motor, ah kita orang ngaji motor nggak bakal ada orang ambil. Kita kan mau sholat di masjid, sudah kuncinya taruh aja di motor, sholat. Motornya hilang sudah. <laughs> Alasannya tawakal, tidak bisa. Justru kalau perlu ke masjid itu kuncinya ganda. Gitu. Jadi motor kuncinya ganda karena orang banyak maling di masjid. Jadi Tawakal itu dengan apa? Ikhtiar dulu. Kunci dulu motornya atau mobilnya, baru tawakal kepada Allah. Itu Nabi yang mengajarkan demikian. Kemudian selanjutnya, Nabi menyebutkan, kalau kita tawakal kepada Allah, Allah bikin rezeki. Antum lihat hadisnya di halaman 44. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama ya at-tayra tagdu khimasan wa taruh bitana. Kata Nabi kalau seandainya tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung pagi hari dia keluar dalam keadaan lapar, sore hari pulang dalam keadaan kenyang. Nabi umpamakan seperti burung. Burung tiap hari keluar, ya. Keluar cari rezeki. Sore hari pulang sudah kenyang. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan lainnya. Kita disuruh tawakal, suruh cari nafkah, suruh bekerja, suruh usaha. Tapi ingat bekerja, usaha, dagang, jangan melupakan zikir kita kepada Allah, jangan melupakan ibadah kepada Allah. Itu penting itu. Kemudian yang ke-10 memiliki sifat konaah, ridho, puas dengan apa yang Allah karuniakan. Jadi kita ajarkan diri kita, istri kita, anak kita untuk konaah. Konaah itu artinya puas dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Puas Merasa cukup dengan apa yang ada.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 sungguh beruntung orang yang masuk Islam Diberikan rezeki yang cukup dan dia merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan. Kita harus merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Terus syukuri nikmat itu. Kalau kita syukur setiap rezeki yang datang kepada kita dapat rezeki seribu, lima ribu rupiah, sepuluh ribu setiap hari. Cukup buat istri kita, anak kita. Terus bersyukur kepada Allah. Sebab Allah berfirman, lain syakartum, la dan wa lain kafartum, inna adzabil syadid. Seandainya kamu syukur, Allah akan tambahkan rezeki. Kalau kamu kufur, azab Allah sangat pedih. Kemudian juga Nabi bersabda sallallahu alaihi antum lihat di halaman 46. Man asbah minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi inda uqutu yaumi fakana mahizat lahu dunya. Barang siapa di antara kalian berada di pagi hari dalam keadaan aman pada dirinya, merasa sehat badannya, mempunyai persediaan makan untuk hari itu, maka seakan ia diberkahi, diberikan dunia Antum perhatikan di sini. Hadis ini hasan. Riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Orang yang pagi hari dia aman. Aman, enggak terjadi peperangan, enggak terjadi kekacauan, aman dia. Yang kedua, sehat dia. Yang ketiga, dia punya hari itu makan. Cukup dia. Makan cuma hari itu. Punya umpamanya beras itu cuma segelas yang dia masak cukup buat dirinya, istrinya, anaknya. Kata Nabi, dia seolah-olah memiliki dunia dan seisinya. Subhanallah. Cukup, makanya kona puas dengan apa yang ada. Kita punya beras, punya kecap untuk makan cukup hari itu. Sama istri dan anak kita. Syukur kepada Allah. Betapa banyak orang-orang yang nggak punya seperti kita. Syukuri. Nah itu harus diajarkan kepada diri kita, istri kita, anak kita demikian. Diajarkan. Harus sabar dengan apa yang Allah berikan. Allah tahu kondisi kita fakir, miskin, susah. Allah tahu tidak? Allah tahu. Allah Maha tahu. Tapi Allah sengaja untuk menguji kita agar kita tambah dekat dengan Allah. Kita tambah ibadah kepada Allah agar tambah kita zikir kepada Allah, tambah ingat kepada Allah. Itu maksudnya. Allah berikan cobaan, ujian itu agar kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11. Yang ke-11, orang fakir miskin dan juga yang kaya dan juga yang lainnya pelajar atau para ustadz dan yang lainnya nggak boleh dengki, nggak boleh iri. Ini dengki ini merusak. Ini sifatnya orang Yahudi dengki. Jangan hasad, jangan dengki, jangan iri. Rezeki ini Allah yang memberikan. Kalau kita dengki kepada orang-orang dapat rezeki, ada orang umumnya tetangga kita dapat motor, dapat gaji lebih. Kita dengki, Berarti kita dengki dengan yang memberikannya. Siapa yang memberikan? Allah SWT. Jangan dengki kepada orang. Gak boleh hasad. Kita minta rezeki kepada Allah SWT. Antum lihat ayatnya. Dalam surah <clears throat> An-Nisa ayat 32. Dalam surah An-Nisa ayat 32 Allah berfirman, "Wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dakum 'ala ba'd." lirijal nasibu mimma iktasabu wal nisa nasibu mimma iktasab من min إن innallaha kana bikulli syai'in alima dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang Allah berikan kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi wanita ada bagian yang mereka usahakan Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi jangan kita iri, jangan dengki pada orang, jangan. Orang punya dapat rezeki, gaji dinaikkan, kemudian juga dia dikasih harta, dapat bonus, dia dapat kendaraan, dia dapat keturunan, doakan dengan kebaikan. Doakan barakallahu fiik, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Doakan. Mudah Allah berikan bar, barokah kepada kamu. Doakan. Kalau teman kita dapat rezeki doakan barakallahu fiik. Kalau dia memberikan sesuatu kepada kita doakan lagi barakallahu fi ahli wa malik. Mudah Allah memberikan berkah kepada kamu, kepada hartamu dan kepada keluargamu. Doakan kebaikan. Kita diundang makan kepada orang, kita diundang makan oleh orang, kita makan di rumahnya, kita doakan. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waqfir lahum warhamu. Doakan mereka. Indah agama Islam, saling mendoakan kebaikan, tidak hasad, tidak dengki dan tidak iri. Itu Islam. Dan anehnya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, di antara para pedagang itu uh dengkinya luar biasa. Anda bisa lihat ya. Satu dagang herbal, semuanya herbal. <laughs> Satu dagang baju, semua dagang baju dan saling menjatuhkan. Yang satu dagang buku, semua dagang buku dan saling menjatuhkan. Ini hasadnya tinggi. Ya. Yang lain demikian lagi para pedagang yang lain. Kemudian nuntut ilmu kata Syekh Utsaimin berkaitan dengan nuntut ilmu. Yang nuntut ilmu saling hasad. Dan yang sangat mengherankan lagi, para dai dengan para dai saling hasad, saling dengki di antara mereka. Wallahualam. Sampai ada buku, ada seorang syekh nulis judulnya Tahasudul Ulama Tahasul ulama, saling hasadnya antara ulama. Nauzubillah nasallallahu alaihi Hasalnya penyakit yang berbahaya. Sifat Yahudi dan merusak. Kita jangan dengki pada orang, jangan dengki pada orang. Jangan iri pada orang. Tidak ada manfaatnya bagi kita. Kita minta kepada Allah. Was'alullaha min fadli minta karunia kepada Allah SWT. Orang itu dapat rezeki, dapat gaji, dapat bonus, dapat harta, dapat kedudukan, dapat keturunan. Yang berikan siapa? Allah, minta kepada Allah. Allah akan berikan lebih banyak dari mereka. Was'alullah min fadli. Jangan dengki pada orang, jangan. Ada Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih dari Imam Ahmad dalam musnadnya, ada orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga, amalnya biasa, pas-pasan amalnya. Seperti kaum muslimin, sholat yang wajib, sholat sunat, yang lainnya, biasa. Tapi ada satu kelebihan dia, tidak pernah hasad pada orang. Dengan itu Allah masukkan dia ke sorga. Sampai dia datang ke masjid Rasulullah telah datang ahli sorga. Siap datang telah datang ahli sorga. Sahabat ingin tahu apa yang diamalkan. Dia katakan saya tidak pernah hasad pada seorang pun juga. Enggak dengki pada seorang pun juga. Kita jangan dengki pada orang. Ini sekarang banyak orang dengki. Antara satu pengajian dengan pengajian lain dengki. La haula la quwata Dapat apa di pengajian? Sama-sama menyampaikan ilmu. Apa amplopnya beda? La haula wala quwata illa billah. Hasad dan dengki, iri antara pengajian dan pengajian lain, antara ustaz dengan ustaz yang lain. Nauzubillah. samul afiyah Enggak boleh dalam Islam. Justru kita mengajak orang semua semuanya untuk ngaji kepada Al-Qur'an dan Sunnah al-Fahmi salaf. Jangan dengki, jangan iri. Gitu. tadi orang belajar kepada kita, sekarang nggak mau belajar, nggak ada masalah. Dia maunya Musa ajak mereka ke sana. Selama dia jelas akidah jadi manhajnya. Jangan iri pada orang, sama sekali jangan iri pada orang. Karena Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki dan Allah berikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Jangan iri pada orang. Kemudian selanjutnya yang kedua belas pandai dalam mengatur harta dan hemat. Ini juga diantara banyak orang jatuh kepada kefakiran, nggak pandai mengatur harta, nggak hemat, ya sudah tahu dia miskin, dia tahu fakir. Belanjanya di mana? Di supermarket yang mahal. Di mall-mall. Sudah tahu fakir dia belanja di pasar lah. Cari yang murah. Mesti kan begitu berpikirnya. Itu kalau waras cara berpikirnya. Cari yang murah pasar. Jangan mau belanja saya mau di mall aja, di supermarket. Ya mahal harganya. Kadang-kadang bedanya juga Tinggi, beda jauh bedanya. Makanya ini atur supaya hemat. Bahwa kadang-kadang tuntutan itu membuat orang itu tambah tambah fakir, tambah miskin dan terakhir apa? Banyak utang. Makanya nanti saya teruskan ini. Yang ke-14 nanti. Yang ke-13 selalu bersyukur kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Karena dengan banyak bersyukur dan bertakwa kepada Allah akan dimudahkan rezeki kita. Makanya kita nasihati orang-orang fakir miskin, antum bertakwa kepada Allah. Antum ibadah kepada Allah. Antum perbaiki sholat antum. Antum bangun sholat tahajud. Antum ngaji. Insya Allah Allah beri rezeki. Nasihatnya gitu kepada orang miskin. Suruh kembali ibadah kepada Allah SWT. Kerja tetap. Kerja disuruh kerja tetap. Tapi ibadah tetap harus kepada Allah SWT. Kemudian yang ke-14 jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nah ini, yang sering ini. Semuanya hidupnya utang. Ya, akhirnya dia menjadi tukang utang. Gak boleh dalam Islam seperti itu. Utang boleh dalam Islam. Utang. Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, ayat tentang utang. Boleh. Tapi jangan turunkan hawa nafsu untuk utang. Kalau kita mampu, kita beli. Kalau enggak, kita sabar. Kalau kita mampu. Ini enggak semuanya utang. Semuanya. Sepeda utang, perabot rumah tangga utang, bajunya utang, <laughs> baju utang, kerudung utang. Semuanya utang. Gak boleh. Susah nanti hidupnya dia. Dan kesian juga kalau dia meninggal, meninggalkan hutang buat istri dan anaknya. Dia mampu dia beli, nggak sabar dia. Sabar. Udah hidup dengan apa yang ada dengan apa yang ada. Itu para sahabat demikian. Para sahabat hidupnya nikmat mereka. Mereka terus ibadah kepada Allah, mereka kerja, mereka usaha, mereka dagang, mereka mencari nafkah. Mereka nggak mempatuhkan hal nafsu untuk berutang. Kalau betul-betul terpaksa baru mereka utang. Tapi mereka tepat janjinya, nggak seperti sekarang. Waktunya bayar utang, afwan ya akhi. Afwan. Saya nggak perlu afwan, saya perlu duitnya. <laughs> afwan. Bulan depan afwan lagi. Saya nggak mau dibayar dengan afwan, saya mau dibayar pakai uang. Antum pinjam uang kan sama saya, bayar dengan uang, bukan dengan afwan. Gitu. Banyak yang seperti itu. Makanya ini masalah utang masalah besar. Dan ingat, Nabi tidak mau menyolatkan Orang yang punya utang dua dinar, Nabi nggak mau sholatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Semua orang yang mati syahid dosanya diampuni kecuali utang kata Nabi. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang. Utangnya tetap akan dituntut sampai hari kiamat. Maka jangan gampang-gampang untuk berutang. Nabi tidak mau sholatkan orang yang berutang dua dinar. Gak mau Nabi sholatkan. Jadi ingat itu, ajarkan istri kita, anak kita jangan gampang-gampang utang. Dan orang kalau sudah berutang, kalau berbicara mesti bohong. Kalau berjanji mesti menyalahi janji. Ini sabda Nabi. Orang kalau sudah berutang, kalau ngomong mesti bohong. Dusta. Kalau berjanji, menyalahi janji. Kata Nabi, ketika Nabi kalau sholat itu di akhir tasyahud, Nabi selalu baca di akhir tasyahud antum ingat tuh doanya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Yang terakhir ini, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, berlindung kepada Engkau dari dosa dan utang. Aisyah bertanya Rasulullah, "Kenapa engkau banyak berdoa kepada Allah berlindung dari dosa dan utang?" Apa kata Nabi? inna rajula idza gharima haddatha fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Sesungguhnya apabila seorang itu dia utang maka dia berbicara mesti dusta, mesti bohong. Kalau berjanji mesti dia menyalahi janji. Dan ini kenyataan. Dan ini tanpa kecuali yang seperti ini. Yang orang awamnya, yang penuntut ilmunya, yang ustadznya. Ini Gak benar yang seperti ini. Harus diperbaiki lagi. Akhlaknya diperbaiki lagi. Gitu. Kalau utang harus bayar. Kalau kita sudah janji sepekan, sebulan, dua bulan bayar. Kalau dua bulan sudah kita usaha untuk bayar, kita nggak mampu bayar, kita bilang datang kepada orangnya. Maaf, saya ini sudah usaha, ikhtiar, tapi saya belum mampu untuk bayar. Ngomong kepada orangnya, ngomong. Dan orang yang mengutangkan, dia harus memberikan tempo. Wa in kana fanadhiratun ila maisara wa anta saddaqu lakum in kuntum ta'lamun kata Allah dalam surah Al-Baqarah. Kalau orang yang punya kesulitan nggak mampu bayar, kamu berikan tempo sampai dia lapang. Kalau kamu sedekah kepada dia lebih baik kata kata Allah. Kita ngomong, ini enggak waktu mau utang luar biasa. Waktu mau utang kepada kita SMS, telepon, datang ke rumah, nangis-nangis luar biasa. Begitu dikasih janji sebulan, udah sebulan, nggak datang, nggak ada kabar, la salam, wala kalam, wala khobar, sudah. Dua bulan ditanya, oh, marah dia. Antum nagih sama saya, antum nggak percaya sama saya, lo antum utang harus bayar. Wah oh, tambah marah lagi. Ini sikap banyak kaum muslimin seperti ini. Nggak boleh. Kalau utang harus bayar. Dia ketika dia berutang, dia berani ngadepi. Ketika dia nggak mampu bayar, juga berani ngadepi. Datangi orangnya. Itu akhlak Islam, akhlak Islam. Antum lihat, saya ambil contoh satu. Ya, di zaman dahulu. Ini pelajaran buat kita semuanya ini. Dan juga buat para dai. <clears throat> Di zaman dulu sebelum Nabi Muhammad jauh sebelum Nabi Muhammad SAW cerita Nabi. Ada seorang berutang seribu dinar dia utang. Utang kepada seorang. Kemudian siapa janjinya? Kamu berjanji, siapa saksinya? Kamu berutang pada saya. Allah. Siapa? Saksinya Allah. Siapa jamin Allah? Kata dia. Allah dia bilang. Sudah, hari ini dia berangkat safar dengan perahu ke satu tempat. Ketika sudah janji pada waktu itu, nggak dapat perahu dia untuk menyeberang tapi dia sudah berjanji pada orang itu. Ingat dia janjinya. Dia masukkan uang itu, seribu dinar itu ke dalam kayu. Dilemparkan, ya Allah, dulu saya pernah berutang pada si Fulan. Dan pada hari ini saya harus bayar. Waktu dia tanya, siapa saksinya engkau ya Allah? Siapa penjamin engkau? Ya Allah sampaikan barang ini kepada dia. Dilempar ke tepi pantai. Sampai kepada orang itu. Orang itu sudah nunggu di pantai. Diambil kayu itu dibuka. Seribu dinar itu. Kemudian sudah dibawa. Kemudian berapa hari kemudian baru dapat perahu dia. Dia bawa lagi uang seribu dinar. Dia berpikir nggak sampai uang itu. Sampai dia cari orang itu dibayar seribu dinar. Bukankah engkau telah melemparkan uang di dalam kayu? Saya katakan kepada engkau saya nggak dapat perahu waktu itu. Nah sekarang saya bayar. Mau bayar dua kali. Gitu. Enggak, kamu sudah bayar. Enggak ini saya mau bayar. Seperti itu. Jujurnya orang dan tepat dalam janji. Nabi ceritakan begini supaya kita ngambil ibro pelajaran. Tapi banyak orang yang nggak ambil pelajaran seperti itu. Harta kita di mana bisa kita bayar utang. Mudah sekarang ini. Jangan alasan saya kan keluar kota, saya sakit. Bisa. Kalau memang kita jujur, waktu bayar utang kita bayar. Kalau nggak mampu, kita telepon orang itu. Kita kirimin surat bahwa kita belum mampu untuk bayar. Itu ajaran Islam dan itu akhlak yang mulia. Kemudian yang terakhir yang perlu saya ingatkan ikhwan fillah, azakumullah, bahwa hidup ini merupakan cobaan dan ujian. Bahwa kita dicoba dengan berbagai macam cobaan, kita wajib sabar. Makanya seorang muslim, seorang muslimah dia harus sabar dengan ujian kefakiran, kemiskinan, penyakit, kesusahan, semua adukan kepada Allah, jangan adukan kepada manusia problem kita apa saja dengan istri, dengan anak, adukan kepada Allah. Jangan adukan kepada teman kita. Jangan adukan kepada manusia yang mau mendengar nasib kita, keluhan kita hanya Allah yang bisa menyelesaikan semua urusan kita hanya Allah SWT bukan orang lain. Itu ingat itu. Tutup rapat-rapat apa yang terjadi dalam rumah tangga kita. Jangan ceritakan pada orang lain. Kemudian yang perlu anda ingat bahwa hidup ini untuk ibadah. Seperti awal saya mulai tadi, hidup ini untuk ibadah. Maka harus kita perhatikan bahwa kita ini wajib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat di halaman 146. 146. Yang wajib diperhatikan bahwa Islam mengatasi kemiskinan agar umatnya seluruhnya yang kaya maupun miskin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mereka mewujudkan tauhid kepada Allah SWT. Jadi wajib diingat bukan sekedar memberikan santunan, makanan dan uang kepada fakir miskin, tapi tujuannya agar mereka beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, melaksanakan salat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, melaksanakan kewajiban yang lainnya, mereka berzikir kepada Allah SWT Jadi ini masalah ini kaitannya untuk semua. Jadi eh, orang-orang yang fakir, pemerintah, orang kaya tetap wajib membantu kita harus perhatikan, kita sebagai seorang muslim diberikan kelebihan harta oleh kita. Di samping kita berikan kepada istri kita, anak kita, orang tua. Ingat, kita disuruh memberikan nafkah kepada keluarga kita yang terdekat, tetangga, orang fakir miskin. Itu terus tiap hari kita mencari siapa orang yang bisa kita bantu. Orang Islam ingat, siapa sih yang bisa kita bantu hari ini? Kita alhamdulillah bisa makan. Meskipun kita pas-pasan, kita bisa makan. Tapi kelebihan harta kita masih ada. Ada makan di rumah lebih. Siapa orang yang harus kita kasih? Tiap hari berpikir bagaimana kita berusaha menolong fakir miskin. Kata Nabi, "As-sa'i ala armati wal miskin kal mujahid fisabilillah." Orang yang berusaha menolong janda-janda yang miskin, orang-orang fakir seperti orang berjihad jalan Allah. Sikap kita ingat, jangan kita menumpukan harta sebanyak-banyaknya. Kadang-kadang dia sebagai orang awam, kadang dia penuntut ilmu, kadang dia sebagai dai. Orang memberikan kekayaan banyak pada si dai ini. Kenapa dia nggak nolong fakir miskin? Tiap hari harus dia ingat bahwa banyak orang di sekitar kita yang susah dan miskin. Bantu mereka, tolong mereka. Banyak orang-orang yang nuntut ilmu susah, Guru-guru satu-satu di pedesaan banyak yang susah, bantu mereka. Kenapa kita makan enak, mereka susah? Harus dibantu dan wajib dibantu. Itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir cukup sampai di sini. Kajian ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat kita amalkan. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah dari pertemuan kita, diberikan rahmat dan Allah memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita dan Allah mudah-mudahan menetapkan kita di atas Islam dan sunnah dan menjayakan agama Islam ini dan menghinakan segala macam bentuk kesyirikan dan kekufuran. Wassalamu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayo ikhwan, jazakumullah. Eh, ada pertanyaan yang masuk. Karena yang hadir banyak ya ribuan. Pertanyaan juga banyak ratusan. Tapi nggak mungkin semua dijawab. Nggak mungkin. Jadi Eh, waktu kita terbatas dan juga kita alhamdulillah dikasih di Masjid Agung Sleman ini diizinkan sampai zuhur. Jadi kita pas zuhur sudah berhenti. Jadi ini ada sedikit pertanyaan yang bisa saya jawab, ya, saya jawab yang tidak wallahu alam bisawab. Di negeri kita ini banyak kekayaan alamnya. Tapi kenapa banyak yang miskin gitu. Ya banyak faktor ya. Faktornya banyak. Yang pertama yang kurang imannya dari kaum muslimin. Iman, Islam iya, tapi iman kepada Allah Taala. Kurang juga mereka melaksanakan tauhid kepada Allah Taala. Kurang mereka melaksanakan ibadah kepada Allah. Begitu juga faktor dari para pejabatnya. Mereka mengumpulkan kekayaan buat mereka sendiri. Ya, waktu kampanye kita akan membela rakyat waktu kampanye. Begitu dapat kedudukan, bela rakyat nggak? Nggak. Dapat kursi, dia bela buat dirinya, kekayaan buat dirinya. Sampai apa? Sampai korupsi masuk penjara dia. Banyak nggak yang begitu? Banyak. Nah, ini juga membuat apa? Kekayaan nggak merata kepada rakyat ini. Yang mestinya mereka sampaikan, tapi mereka korup dari harta rakyat itu. Belum lagi yang lainnya lah banyak. Kepandaian juga untuk menggali alam yang ada ini juga kurang ya dari kaum muslimin. Bagaimana pemahaman orang yang mengatakan di Indonesia ini bahwa di antara sebab kemiskinan itu banyaknya anak. Ini salah. Ini pendapat yang batil. Pendapat yang sesat. Ya. Yang benar justru setiap anak itu membawa rezeki. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita mengawini wanita yang banyak anaknya. Nabi bersabda, "Tazawwajul waludal wadud fa inni mukathirum bikumul umam." Dalam kalian mengawini perempuan yang banyak anaknya, yang penyayang, aku akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Nabi juga bersabda, "Tazawwajul waludal wadud fa inni mukathirum bikumul anbiya yaumal qiyamah." Adalah kalian mengawini perempuan-perempuan yang banyak anaknya dan penyayang. Karena aku akan berbangga dengan para nabi pada hari kiamat. Nabi yang suruh. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, mestinya kita mengikuti kemauannya Rasulullah. Apa kemauan Rasulullah? Kemauan Rasulullah apa? Umat Islam banyak anaknya. Gitu. Jadi bukannya KB, bukan. Ya, Bukan menyetop kelahiran hukumnya haram dalam Islam. Membatasi kelahiran hukumnya haram dalam Islam, nggak boleh. Disuruh Rasul banyak anak. Dengan banyak anak, setiap anak bawa rezeki, Allah yang berikan rezeki. Bukan pemerintah yang berikan rezeki, Allah yang berikan rezeki. Dan banyak orang dengan banyaknya anak ditambah rezeki oleh Allah, tambah rezeki oleh Allah SWT. Dan juga diantara ciri wanita ahli sorga, diantara ciri wanita ahli sorga yang banyak anaknya kata Nabi. Itu ingat tuh, ibu-ibu, akhwat ingat tuh. Ya. Di antara ciri dari sorga perempuan yang banyak anaknya. Kata Nabi, "Ala unabiukum binisaikum min ahlil jannah al-wadud al-walud al-aud allati idza zulimat qalat hadhi yadi fi yadik la adzuku ghamdan hatta tardha." Kata Nabi SAW, "Ndala, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang ciri-ciri wanita di sorga?" Ciri wanita di sorga yang pertama al-wadud yang penyayang, sayang kepada suaminya, sayang kepada anaknya. Al-walud yang banyak anaknya. Yang ketiga al-aud yang banyak dia bertaubat kepada Allah dan selalu minta maaf kepada suaminya. Apabila dia dizolimi dia mengatakan ini tanganku, di tanganmu dan aku nggak bisa tidur sampai engkau redha Subhanallah. Ya. Nah di sini Hasan Dimasukkan oleh Syekh al banam dalam Sahih Jami'ul Dan saya sebutkan juga dalam buku Panduan Keluarga Sakinah, saya sebutkan di situ tentang hadis ini. Apa hukumnya meninggalkan keluarga untuk bekerja di luar negeri? Ya, dalam masalah ini boleh dia bekerja di luar negeri untuk mencari nafkah kalau memang itu sudah terpaksa. Tapi jangan keluar negeri dulu kalau masih ada di sini mencari nafkah. Kenapa nggak di sini? Maksudnya di Indonesia Kan dengan dia kerja di dalam negeri di Indonesia ini lebih manfaat. Dia bisa ketemu dengan orang tuanya, dengan istrinya, dengan anaknya setiap waktu. Kalau di luar negeri mungkin dia akan bertemu setahun sekali. Dan dia nggak akan memperhatikan tentang istrinya, anaknya, ibadahnya kepada Allah. Ya harus diperhatikan tentang maslahat dan mafsada dimusyawarahkan dengan istrinya. Ini lihat. Tapi usahakan kerjanya di negeri Islam, jangan negeri kafir. Ya negeri kafir, negeri Islam kerjanya. Supaya dia bisa ibadah kepada Allah dengan sempurna. Itu pun kalau sudah terpaksa ya. Bagaimana kita e, supaya bisa terhindar dari utang? Ini pembicaraannya masalah utang panjang ini ya. Ada buku saya saya membahas tentang kiat-kiat supaya kita terhindar dari utang. Ruh seorang mukmin tergantung dengan hutangnya. Saya sebutkan di situ tentang doa-doa juga agar kita terhindar dari hutang. Di antara tadi, kita harus sabar dengan kemiskinan yang ada, bersyukur kepada Allah nikmat Allah, kemudian jangan mudah-mudah untuk berhutang. Dan kalau kita hutang kita segera bayar. Jangan ditunda. Kalau kita ada segera. Dan ingat, membayar hutang itu wajib. Makanya apa yang ada yang bisa kita jual kita jual di rumah kita untuk kita bayar hutang. Sama juga ketika kita sudah berniat untuk haji. Haji wajib. Kita punya mobil nggak wajib. Punya sawah nggak wajib. Punya kebun nggak wajib. Punya emas nggak wajib. Haji wajib. Dulu kan haji. Jual semuanya untuk haji. Sekarang kalau haji dengan utang, yang mana dulu? Utang dulu bayar, baru berangkat haji. Utang dulu dibayar. Sebaik-baik sodok-sodok sedekah lebih daripada kelebih, eh, selebih dari keperluan kelebihan harta kita. Sekarang kalau kita pas-pasan, bagaimana? Ya mesti ada yang kita sedekahkan. Paling tidak dari masakan kita. Kita masak, mesti ada yang lebih kita berikan untuk tangga Mesti ada yang lebih. Kalau memang nggak ada juga, memang pas-pasan, ya sudah kita bersyukur dengan rezeki yang Allah berikan bersabar. Ya kita termasuk orang yang berhak mendapatkan sedekah kalau memang kita fakir miskin. Dan kita diperintahkan oleh Nabi dan dianjurkan oleh Nabi untuk banyak sedekah setiap hari. Nah, bagaimana tentang masalah dakwah sunnah ini? Saya melihat tentang dakwah sunnah seperti yang tadi sudah sebutkan di awal itu tentang sunnah nah, banyak yang kurang bagus dalam muamalahnya. Nah, memang harus sering diberikan nasihat diingatkan. Jadi mesti banyak ustaz juga memberikan nasihat kepada murid-muridnya tentang muamalah yang baik. Banyak muamalah kurang bagus. Dalam ketemu nggak senyum, nggak salam, nggak sapa. Kemudian juga muamalah juga ketika jual beli nggak bagus, kasar, akhlaknya nggak ngebaik. Eh, ini diperbaiki dengan perjalanan waktu. Sebab manusia nggak ada yang sempurna. Kadang-kadang kita ingin orang ikut sunnah semua sempurna. Mereka nggak masuk, mereka juga manusia. Tapi terus kita ingatkan, ingatkan, ingatkan terus agar mereka berubah menjadi lebih baik. Nah, kita berusaha bahwa kita ingin jadi lebih baik, mempunyai akhlak yang mulia. Kita juga teman kita. Terus kita ingatkan, maksud setiap kajian saya selalu ingatkan harus berubah kita kepada yang lebih baik. Akhlak kita harus menjadi akhlak yang mulia. Adab kita dan akhlak kita sebagai penuntut ilmu harus mulia lebih daripada yang lain. Harus kita menjadi pelopor dalam kebaikan dan itu harus kita ingatkan. Kalau enggak, enggak akan tahu. Bahwa dia salah, enggak akan tahu. Perbuatan dia. Saya pernah menegur orang. Dia seorang da'i, seorang ustad. Sikapnya kasar. Dan enggak punya akhlak. Dia enggak tahu bahwa perbuatan dia itu tidak baik. Enggak tahu dia. Tapi dianggap baik oleh dia. Setelah ditegur, saya ingatkan, oh iya, saya baru tahu. Saya salah selama ini. Mestinya kita begitu kepada orang disampaikan. Kita kadang melihat orang, dia langsung nuduh aja, cerita pada orang, ustaz ini nggak benar ini. Coba kita datangi dengan cara yang baik, ingatkan, hmm, kan dia akan tahu bahwa ini saya salah selama ini. Tapi kan nggak ada yang datang. Yang ada apa? riba yang ada. riba Coba datang, ingatkan, jelaskan kepada dia bahwa perbuatan kamu ini salah. Kamu nggak punya adab kepada orang yang lebih tua. Ingatkan. Bagaimana hukumnya memberi uang kepada orang yang suka minta-minta? Jangan diberikan. Ya. Semua kita nggak tahu dia dia sholat apa tidak. Kadang-kadang dia memang kerjaannya minta-minta. Kalau kita kasih di rumah kita, nanti dipanggil teman-temannya. Pe datang ke rumah kita. Belum tentu juga mereka adalah orang-orang yang baik. Kita cari yang sudah jelas. Banyak teman-teman kita yang susah, kita datangi ke rumahnya, berikan sedekah kepada mereka. Kalau itu kan kita cuma berikan umpamanya seribu, dua ribu. Cari uang. Dua ratus ribu, cari. Saudara kita yang miskin, banyak. Yang ngaji-ngaji yang miskin, datangi. Berikan beras, gula, sembako, kasih dia. Manfaat, berlipat ganda ganjarannya. Daripada orang-orang di pinggir jalan yang gak sholat, yang gak puasa diberikan. Bagaimana tentang masalah ibadah kepada Allah dan sedekah? Ibadah kepada Allah juga akan menghilangkan dosa kita. Sedekah juga akan menghapuskan dosa, mendatangkan rezeki. Harta kita dengan sedekah nggak akan kurang. Bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dihitung dari apa yang kita sedekahkan itu. Bolehkah kita minta pekerjaan kepada manusia untuk menafkahi keluarga? Boleh. Karena kita nggak nggak minta-minta. Kita minta apa? Kamu ada pekerjaan yang bisa saya kerja. Kita minta supaya dia mencarikan pekerjaan untuk kita boleh. Karena dalam rangka ta'awun alal birri wa taqwa. Bukan minta-minta uang. Yang nggak boleh minta uang buat pribadi kita, buat anak kita nggak boleh. Tapi minta pekerjaan, kamu kan e, pengusaha. Ada nggak pekerjaan buat saya? Supaya saya dapat kerjaan, yang dengan itu saya dapat gaji bisa menafkahi istri dan anak saya. Boleh dalam Islam seperti itu. Dan dalam rangka tahun al birri wa taqwa. Tapi ingat yang dia minta jelas gitu kepada orang yang memang punya pekerjaan dan punya usaha mintanya. Ada juga orang yang minta minta pekerja kepada siapa? Kepada ustadz. Ya ustadz punya kerjaan apa? Dia juga sama-sama susah. <laughs> ini banyak. Ini salah alamat. Saya banyak di SMS orang ustadz ada kerjaan kerjaan apa ya? <laughs> Saya juga kerjaannya pas-pasan ini. <laughs> Mesti tanya kepada orang yang punya usaha, punya perdagangan, punya segala macam, punya toko. Datang kepada dia, antum punya apa? Butuh tenaga enggak? Saya mau jadi jadi cleaning service atau jadi apa? Enggak ada masalah, yang penting halal. Jadi jangan nyari pekerjaan kepada ustaz. Iya, e, berkaitan dengan masalah e, sedekah, kita utamakan sedekah itu kepada keluarga orang tua, anak, sanak famili, kemudian kepada orang-orang miskin, tetangga dan yang lainnya. Allah sebutkan dalam berapa ayat? Antum bisa lihat nanti dalam surah Al-Baqarah ayat 215, di surah Al-Baqarah juga ayat yang 260-an ke atas itu. Kemudian surah-surah yang lain. Kemudian juga di surah An-Nisa ayat 36. Kita disuruh berbuat baik kepada orang tua, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, berbuat baik kepada orang tua, kepada tetangga dan yang lainnya. Ya saya pikir ini cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena waktu kita dibatasi sampai zuhur dan kita bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada pengurus yang ada di masjid ini. Kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk memberikan kajian dan untuk ilmu di tempat ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan mudah-mudahan uh, kita bisa mengamalkan yang paling penting bagi kita ikhwan fiddin azakumullah artinya hubungan kita dengan Allah kita jaga kita perbaiki hubungan kita dengan Allah kita harus ikhlas kita harus jujur tawakal mengharap cinta kepada Allah perbaiki itu kemudian juga hubungan dengan manusia kita jaga jaga hubungan kita dengan orang tua dengan istri dengan anak dengan keluarga kita jaga Insya Allah Allah akan berikan kebaikan buat kita itu saja dan tetap kita terus